Semoga dengan bertambahnya ilmu kita akan bertambah pula derajat keimanan kita, nilai ketakwaan kita dan Tentu dengan demikian akan semakin membaik pula akhlak, ibadah. Kemudian dengan demikian akan Allah menurunkan rahmat dan karunia atas ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Semua itu akan kembali kepada kita sendiri. Bahawa kebaikan-kebaikan yang akan kita, ayang segala bentuk ketaatan itu kebaikan-kebaikan yang akan kembali kepada diri kita Sendiri. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama para sahabat beliau dan mengorbankan segala apa yang mereka miliki demi untuk tegaknya agama yang mulia ini di muka bumi Allah demi selamatnya manusia dari lembah kehinaan kepada lembah kemuliaan dari lembah yang penuh dengan segala bentuk macam maksiat pada lembah yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia dari keterbelakangan dalam akidah ibadah akhlak politik kesehatan ekonomi bahkan manusia bagaikan hidup yaitu di hutan belantara yang kuat menekan intimidasi yang lemah yang kaya tidak pedulikan yang miskin. Kemudian di sana sini terjadi berbagai bentuk kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dan demi untuk menyelamatkan dan perbaiki kondisi manusia yang ada pada saat itu. Kaum muslimin pertama ucapan terima kasih kepada panitia dan serta pengurus masjid pada jamaah yang telah berhadir pada pagi hari ini, pagi hari ini telah meluangkan waktunya Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dan membalas waktu yang telah diberikan yang eh, telah diluangkan tersebut dengan balasan yang berlipat ganda. Kaum muslimin, pembahasan yang akan kita bahas sesuai dengan judul yang telah diumumkan oleh penitia yaitu tentang indahnya hidayah Islam, mempelajari dan mengamalkannya. Ini saya nggak ingat judulnya. Makanya saya perlu melihat. Berhubung banyak sekali judul-judul dari kemarin. Sehingga. uh, yaitu indahnya Islam, eh, indahnya idah hidayah Islam, pelajarinya dan mengamalkannya. Kenapa topik ini kita bahas? Kenapa harus kita sebutkan topiknya supaya nanti jangan kemana-mana pembahasan ini, ya kan? Terus apa sih maksud pembahasan kita ini? Apa harapan dari membahas masalah ini dengan mengenalnya kita nikmat hidayah akan membuat kita termotivasi akan semakin menambah semangat kita untuk menambah ilmu dan mengamalkan agama yang mulia ini. Ketika sedikit kita membanding nanti betapa orang-orang tidak berada di dalam hidayah dan bagaimana dengan orang-orang yang ada dalam hidayah. Di situ akan timbul pula rasa syukur dalam diri kita ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang spesial untuk menerima hidayah itu. Kemudian akan ada pula dalam hati kita yaitu rasa ingin amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang untuk mengajak orang lain, kerabat kita, keluarga kita, orang kampung kita dan kemudian manusia semuanya untuk merasakan nikmat yang kita rasakan itu. Nah, ini jadi kadang-kadang kita kan membahas taufik ini apa sih betulnya muara dari pembahasan nanti, apa sih tujuan Makanya di dalam membahas sebuah pokok bahasan itu kita terlebih dulu hendaknya mengetahui sih apa sih di balik ini yang diharap nanti ketika kita membahas masalah itu. Sehingga jelas e, ilmu yang akan kita ambil itu kemana orientasinya apa e, reaksi ataupun e, apa namanya tindakan yang akan kita ambil setelah mendengar maklumat-maklumat penjelasan penjelasan berikutnya. Jadi ada berapa tadi? Yang bisa mengulang siapa? Hah? Baik, pertama apa? Pertama, semakin menambah semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya, ketika kita melihat baru segitu ilmu saya sudah merasakan begitu nikmat dalam agama ini, merasakan begitu nikmat hidayah ini. Tentu kita akan semakin ingin mena menambah. Kalau beli lontong saja lama, ya kan? Lama pagi kok besok nak menambah balik, ya, situ besok balik di situ balik ya. Betul enggak? Nah, jadi jangan ke makanan saja ingin bertambah. Ya kan? Kalau dapat ya ilmu, amal, ya, kenikmatan, ketenteraman jiwa yang kita dapat setelah memeluk agama yang mulia ini, setelah mengenal sunnah ini, sehingga hal itu semakin memotivasi kita hendaknya. Oh benar ya, rupanya dengan banyak sholat, sering sholat, sering baca Al-Quran, benar ya, terasa hidup ini tidak terlalu sulit betul rupanya. Ya, masalah-masalah yang berat dihadapi orang, mungkin bagi orang lain merupakan masalah yang begitu berat, masalah yang itu akan memecahkan kepalanya tapi kok kita tidak terlalu apa namanya menghadapi masalah itu dengan e, kekecewaan dengan postasi dan seterusnya. Taib. Yang kedua, ah, menikuni nikmat yang telah ada. Ya, ketika Allah Taala betul telah memberikan kita memilih, memilih kita untuk memeluk ahidaya ini, ya, betapa banyaknya orang-orang yang uh, yang kita lihat tidak mengerti cara berpakaian, tidak mengerti cara sholat, tidak mengerti cara bergaul, tidak mengerti cara bertetangga, tidak mengerti cara berbicara, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dia ya istilah orang Minangnya tidak beda dengan bakal kiampe. Ya kan? Bapak itu nyopiti banyak. Tapi baju di Bali baju yang sampi-sampi sih. Kasihan lo ancelik kalau tidak kecil ndak piti kadege pitinya berang lo kawa untuk beli baju ya kan. Rumahnya kadang-kadang. Hati pitinya banyak. Tapi kalau luar pakai celana pendek sih. Ya kan? Nah, itu kenapa yang membuatnya begitu apa? Kasihan kita. Dan betapa kita merasa ya bersyukur sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ke kita yang benar. Ya, memperlihatkan kepada kita yang yang benar itu sehingga kita tidak meniru-niru bina binatang. Kan itu bahaya. Ya kan? Makanya kalau manusia yang tidak memiliki ilmu agama, yang tidak mendapat hidayah, nggak jauh beda hidupnya dengan binatang. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 179, bagaimana manusia ini ketika tidak memiliki ilmu dan uh, mengamalkan ajaran agama ini, walaqad al jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah menjadikan kebanyakan isi neraka itu dari jin dan manusia, ya. Kenapa? lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami. Punya hati tidak bisa memahami apa maksudnya? Tidak mampu memahami kebenaran. Ya, bahatilai bakatawanya tapi tidak bapariso. Ha? tidak memiliki raso pariso. Ya kan? Kalau lihat manusia yang punya hati dan tapi tidak memahami kebenaran lebih kejam daripada bintang, iya, Sudahlah orang dapat musimah dibantu, bantuan pun dikorupsi. Lebati itu. Hah? Ya kan? Sudahlah kalau bajik pak kakak. Kakaknya kola kok. Piti banyak, tanah lalawe. Ah, itu ada tanah dia seketika pusako. Maya. Nyo, sasaannya dia itu. Bagi itu. Kan ada jatah dan di situ. Nah, kan? Jadi hilang rasa. Ya kan? Mungkin kakaknya kayo, ya, memiliki harta yang banyak, tapi kemonakannya, adiknya nggak pernah diperhatikan. Karena tidak ada apa? Rasa perasaan. Tetapi ya, kalau kita lihat lagi lebih kejam lagi, betapa orang tidak punya hati lagi, ya punya hati tapi tidak punya memahami kebenaran, tidak ada lagi rasa perisa kata kitanya, yaitu betapa banyaknya orang punya hati, ya orang tuanya bagaimanapun sakit, dia lebih menghulukan kebutuhan urusan keluarga atau urusan bisnisnya, ya kan? Dan lebih parah lagi, bagaimana kalau anak mengusir orang tuanya. Dan lebih parah lagi ketika ada anak yang memukul orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya. Jadi memang kita gambarkan manusia apabila tidak memiliki agama, ya dia bisa lebih kejam daripada binatang. Gimana Ustadz? Harimau kalau makan kerbau itu hanya sangat lapar, saat lapar saja. Kalau sudah kenyang dia, ya lewat puluhan kerbau di hadapannya tidak akan pernah di apa ditangkap nggak akan diganggu maka lihatlah ya di kebun-kebun binatang atau di perang apa itu kalau kerbau harimau itu sudah kenyang dia nggak perlu nangkap-nangkap lagi sudah bahkan di sekitarnya bermain kerbau apa semacam zebra apa nggak deh jangan makan dia ditangkap karena dia sudah kenyang kalau manusia ha? manusia gimana Hah? Tidak pernah puas. Gaji 20 jutaan. Ya kan? Kemudian tunjangan ini, tunjangan itu, tunjang itu sampai gaji 40 juta per bulan. Ya kan? Terus setelah itu tetap aja nyolong, tetap aja mencuri. Ya. Tetap aja mencuri hak-hak rakyat, korupsi dan seterusnya. Ini kan bahaya. Ya, itu masih enteng. Kadang-kadang pengurus masjid pun uang masjid pun di lari. Parah manusia itu. Parah, lebih kejam. Maka ketika melihat orang seperti itu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati kita ini bisa menimbang ya, bisa mengira-ngira, bisa merasa ya, kalau hal itu ada satu hal yang mungkar, sehingga ada masih ada tameng, masih ada warning di dalam diri kita untuk meninggalkan berbagai bentuk kezaliman. Allah katakan lagi, lahum a'yun la suruh nabiya. Punya mata tapi tidak melihat. Kalau tadi punya hati, tapi hati digunakan untuk apa? Untuk berkhayal-khayal kehidupan dunia, melihat berbagai bentuk kesenangan, ya, itu yang digunakan hatinya oleh dia. Ya. Tetapi bukan untuk memahami petunjuk Allah. Punya mata tapi tidak melihat. Gimana punya mata nggak melihat maksudnya? Apa buta dia? Maksudnya dia punya mata tapi tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah. Apa saja bentuk ayat-ayat Allah? Ada ayat kauniyah, kejadian-kejadian yang ada. Melihat banyak tsunami. Apa yang terjadi ketika tsunami? Gempa, bumi, kemudian banjir bondang, banjir, apapun saja. Itu kan ayat Allah. Sudah ada warning peringatan-peringatan diberikan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak berubah pakai Jawanya. Lamada. Ya kan? Kenapa kita lihat di era kita ini berapa kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah berkurang maksiat atau semakin bertambah? Ini yang masalah. Jadi matanya tidak menggunakan betapa banyak kejadian di tempat-tempat lain. Diberikan ibrah oleh Allah Subhanahu Taala Untuk dia melihat apa akibat dari dosa. Apa akibat dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itu hanyalah bagaikan angin yang lalu. Tidak memberikan bekas dan pesan-pesan kesadaran dalam dirinya. Ini yang musibah besar. Ya. Pada kita. Nah, kalau labaiko ceritonyo, iku manusia kok tidak manfaat lagi. Maka Allah gambarkan Sa'un anzar taum alam tunzirhum la yu'minun. Sama saja diberi peringatan atau tidak diberi ha? sama sama saja bagi mereka la yu'minun mereka pun tidak mau beriman diberi peringatan oleh melalui kajian-kajian nasihat-nasihat wajangan-wajangan ilmu agama tidak mempan datang peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk azab, dalam bentuk musibah. Mungkin pada dirinya bisa berbentuk penyakit atau bisa hilang hartanya, bendanya dan seterusnya. Namun tidak juga memberikan apa? kesadaran pada dirinya. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Jadi punya mata hanya untuk melihat wanita-wanita. Punya mata hanya digunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Film, nonton TV, ya. Video-video porno dan seterusnya. Nah, ini akan kita lihat sedikit betapa indahnya nikmat di dalam agama ini nanti dan betapa konyol dan sengsaranya orang-orang yang jauh dari hidayah. Konyol dan sengsaranya orang yang jauh dari hidayah. Kemudian mereka punya telinga. loh. Adalah semua punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Loh, punya telinga nggak mendengar gimana? Maksudnya bagaimana? Tidak mampu menerima telinga digunakan untuk mendengar nasihat. Tapi lebih banyak gunakan untuk dengarkan nyanyi-nyanyian ya atau bermacam bentuk riba, namima, ya isu-isu itu sangat ditangkap oleh telinga-telinganya lalu disebarkan kepada manusia. Tetapi bila nasihat-nasihat yang ada, tidak pernah telinganya itu menang, menangkok. Silawatnya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Punya telinga. Tidak dimanfaatkan untuk mengetahui kebenaran. Ya. Kemudian Allah gambarkan. Ulaika kal mereka itu bagaikan bina binatang. Itu kata-kata Allah. Mereka itu bagaikan binatang. Binatang itu apa kerjanya? Hanyalah memenuhi kebutuhan yaitu biologis saja. Ya, kebutuhan e, seksualnya dan kebutuhan apa namanya? E, hawa nafsu makan dan minum. Tidur, hanya tiga saja. Kenyang tidur, kalau belum kenyang cari makan, ya, terus ti itu saja hidupnya. Semuanya orientasinya hanya hawa nafsu. Kaulakal berseperti binatang. Kabaulah dilacui, dimakannya pada orang. Dilacui, ya kan? Bisu kalau nak tahu tawa, makannya balik kan? Bahkan di ada awak pun dimakannya enak. Ba, itu namanya, <laughs> ya kan? Itu contohnya, itu binatang begitu. Lah dilacui, tidak aja berubahnya. Gitu. Tidak berubah. Tidak ada uh, apa namanya uh, menjadi ibrah bagi dia eh, hal-hal uh, yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik secara alam dengan adanya bermacam bentuk musibah ataupun nasihat-nasihat agama yang datang dari majlis-majlis ilmu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekedar itu. Balhum adallu bahkan mereka lebih sesat dari bina Bakobi itu caranya Ustaz. Bisa dikatakan lebih sesat manusia dari binatang sebagian manusia. Ya kan? Tadi lawak sabuyan, binatang, harimau kalau lakanyang, kanyang nak nangkok kabo-kabo yang lewat cepat. Manusia, laya dosa di hadapannya tulai, nyasantam satu santam itu kan. Nyabian satu. Kalau binatang yang paling jelek binatang itu akhlaknya apa? Ba, babi. Kalau mandi di mana mandi? Dia janji tadi dia kotor? Dia kotor. Ya kan? Kalau makan ada yang makan, apa nambah rasi yang makan tuh yang kotor-kotor? Kotor-kotor. Ya kan? Itu kan babi lambang yang paling jelek. Babi itu kan yang makan anaknya. Ya kan? Makanya kini banyaknya orang yang makan anaknya. Sama juga babi. Ya kan? memperkosa anak kandungnya, berzina anak kandungnya, sama juga babi. Tapi babi makan anaknya, kalau ndak ada lain yang bisa dima, baru dimakan anaknya deh. Tapi manusia kini kan enggak. Luar biasa. Betapa banyaknya berita. Guru bermesum dengan siswanya. Orang tua memperkosa anak gadisnya. Kakak memperkosa adiknya. Wah, dahulu itu tuh malu menyebutnya, kini malah menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Acaroi, itu. Tidak lebih sesat daripada binatang. Lebih parah lagi, binatangnya babuek bantu itu. Kenapa binatang berbuat seperti itu? Karena dia tidak punya akal. Manusia punya akal. Justru tidak mempergunakannya. Makanya katakanlah mereka punya hati, punya mata, punya telinga, tapi nggak ada manfaat ini semua. Nah, oleh sebab itu bahaya kalau orang yang tidak mengenal hidayah hidupnya lebih bejat, lebih jahat, lebih terlaknat daripada bina Allah katakan balhum adol. Lalu kenapa mereka bisa begitu? Allah sebutkan ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang la lalai ngapain? Mengamian pitinya. Hah? Enggak, 500 sih itu yang dia capek tu. ya kan? Lalai dari apa? Mempelajari agama. Lalai dari apa? Mengamalkan ajaran agama. Bukan lalai terhadap hal dunia tadi awak sebutkan. Bukan lalai mengamian-mangian Pitinya kan tadi saya itu 500 itu capek dia itu. Karena lalai itu. Lalai daripada mempelajari agama. Ya. Sehingga semakin jauh semakin hari, semakin hari semakin jauh daripada kebenaran. Sehingga dosa-dosanya telah menutup matanya untuk melihat kebenaran, dosa-dosanya telah menutup mata hatinya dari memahami kebenaran, dosa-dosa itu telah menutup telinganya dari mendengar kebe kebenaran. Toib yang ketiga, siapa tanya yang catat? Mana dia? Yang ketiga. Ah, siapa yang mencatat tadi? Yang ketiga apa? Jadi ketika kita merasa nikmat ini kita dapatkan, betapa tentramnya jiwa, ketika beriman dengan takdir, ada musibah, kita tidak terlalu prestasi, tidak terlalu kecewa, semuanya takdir Allah SWT. Allah bersih memberikan yang terbaik buat kita. Sehingga tidak ada orang-orang yang beriman tuh yang bunuh diri, yang berbuat macam-macam ya kan. Sehingga kita ingin mentransfer ini kebahagiaan pada orang lain, membagi kita orang. Membagi rasa senang, membagi rasa bahagia yang kita dapatkan ini kepada orang lain, terutama kepada keluarga, hari kerabat, orang kampung, kaum pemilih, sanak pemilih ya diutamakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan keluarga kamu yang dekat. Ini kewajiban kita. Baik. Berikutnya, apa faedahnya tadi? Ini belum masuk materi ya, ini faedah dulu. Ah. Berikutnya apa faedahnya? Ah. ya, amar ma'ruf nahi mungkar termasuk bagian dari apa yang kita katakan tadi sehingga dengan itu kita memberikan nasihat kepada orang lah. Nah, apalagi faedah yang tadi? Nah, saya kira yang nggak bawa buku, yang nggak bawa pena ini hafal sekali, makanya pede banget gitu maksudnya orang-orang sana kan. Kalau di Jawa istilahnya pede banget nggak bawa pena, nggak bawa buku, sehingga kayak kayaknya bisa nangkap semua apa yang dibilang oleh Ustadz gitu ya. Tapi ketika ditanya nggak bisa jawab, gimana caranya ini? Anak kadang-kadang bingung juga. Ya kan? Anak kira kita di semua ini sudah kayak Bukhari gitu. Satu kali dengar langsung ha hafal. Lupanya sepuluh kali dibingung pun nggak hafal. Dia gimana? Tapi juga nggak mau menca mencatat. Itu gimana cara menuntut ilmu seperti ini? Makanya selama ini mungkin sudah hadir pengajian puluhan kali, ya kan? Atau mungkin ratusan kali. Nggak ada yang dibawa ilmu pulang. Kenapa memang nggak dibawa? Tapi kalau ada pembagian-pembagian nyobok kantong nang gadang. Biasanya kalau bagi sembako apa tuh? Hah? Dibawanya apa namanya sumpik gadang kan? Tahu-tahu nanti bagian banyak dapat. Tapi kalau tipe pembagian ilmu Rasulullah SAW, nggak ada nih bawanya yang untuk membawanya. Makanya Abu Hurairah diwakilkan dalam hadis ya, berbicara kepada orang-orang di pasar, hei kalian ngapain di sini? Itu warisan Rasulullah SAW dibagi-bagikan di masjid cepat ke sana. Lalu orang berlarian warisan Rasulullah semuanya ingin dapat. Lalu ketika itu mana Gak ada orang bagi emas perak, gak ada kambing, gak ada di sini. Kembali lagi ke mereka Abu Hurairah. Kata kamu orang bagi-bagi barisan Rasulullah, Gak ada kami lihat. Sudah kalian pergi ke masjid? Sudah. Apa yang kalian lihat situ? Orang cuma ngaji-ngaji itu ceramah. Ya itulah warisan Rasulullah SAW. Lo kalian nggak mau ngambil? Makanya Rasulullah SAW sebutkan innal amya lam yuwalithu dinan wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadha bi akhadha bi hadin wafir ya Rasulullah para ambiya tidak pernah mewariskan apa emas dan perak tapi yang diwariskan apa il ilmu nah ini kita aja mau mencari ilmu tapi nggak ada membawanya gimana kalau mencari ikan itu bawa kantong kan kan mancing ini nah besok besok cobalah. Kalau hadir majlis ilmu itu bawa mana bawa bu buku. Ndak pai waktu tuang labo di ka, di, eh, di, ka, di apa? tuang labo di saya bawa buku dong. Ya kan? Ketika wak madi majlis ilmu dicatat faedah-faedah yang disebutkan oleh ustaz, ya kan? Nanti satu saat awak bisa mencelik-celik balik, ya kan kok lupa gitu. Nah itu, maka ilmu itu dicatat. Baik. Tadi sedikit itulah sekilas tentang tujuan kita membahas pembahasan ini. Kita akan masuk pada topik kita yaitu bagaimana indahnya hidayah. Ter kita akan melihat, mungkin sebagian kita merasakan kok saya belum merasa indahnya hidayah Ustaz. Hah? Atau tidak tahu yang bagaimana indahnya itu Ustaz. Indah hidayah itu bagaimana bentuknya? Kalau kita lihat sepanjang sejarah orang belarian memeluk Islam itu kenapa? Kenapa dia memilih Islam di masa jahiliyah maupun sekarang-sekarang di barat itu para tokoh-tokoh terkenal masuk Islam ya baik dari tokoh politik, ekonomi maupun bintang film bintang film masuk ke Islam bahkan Mekison kemudian kenapa mereka milih Islam? Bintang bola terkenal masuk Islam. Kenapa? Hah? Baik, ada yang menjawab karena peraturan-peraturan apa yang sangat ketat? Agama mereka? Hah? Atau apa? Peraturannya sangat sangat ketat atau sangat apa? Sangat indah, baik. Karena dia salah membaca-baca ajaran Islam dibandingkan oleh dia dengan apa yang ada dia ketahui selama ini baik keyakinan yang dia miliki ataupun apa eh, budaya-budaya yang selama ini dia amalkan ternyata tidak memberikan kebahagiaan dan kenyamanan setelah dia sedikit melihat membaca-membaca tentang ajaran Islam atau melihat orang-orang muslim ia tersentuh apa sih rahasianya mereka begini ya jadi di antara memotivasi mereka melihat apa telah membanding sendiri selama ini maka inilah membuat orang jahiliyah dulu masuk Islam ke itu. Setelah dia tahu Islam, rupanya belum masuk Islam dia mengkaji dia. Setelah itu dia lihat, wah ini kalau begini agama ini berarti apa? Indah. Nah, tadi apa? yang antara membuat mereka masuk Islam? Apa? Gimana? Taib. Kenapa mereka memilih hidayah? Islam. Ya, Keindahan Islam telah membuat, telah menarik banyak orang untuk memeluknya. Keindahan Islam ya telah menarik banyak orang untuk memeluk memeluknya. Nah, di mana sanya indahnya? Indahnya hidayah. Kalau kita hadirkan pemanya seperti di antara pendeta Hindu yang masuk Islam ataupun pendeta dari uh, agama Kristen yang masuk Islam ya itu mereka akan bercerita masa kelam mereka betapa mereka merasakan tidak mendapatkan sedikit pun kebahagiaan dalam agama yang kemana itu. Setelah mereka masuk Islam, mereka merasa ada sesuatu dalam diri mereka ini yang bisa mereka banggakan. Tapi tidak bisa untuk apa? Membicarakan. Bentuknya apa? Tidak bisa. Karena itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Keindahan Islam telah menarik banyak orang untuk memeluknya. Nah, mana keindahan-keindahan Islam itu? Nikmatnya hidayah itu bagaimana? Kita dengar cerita seorang pemabuk masuk Islam. Kita dengar cerita seorang narkoba masuk Islam. Kita dengar seorang perampok, pembunuh masuk Islam. Ya, atau tobat dan seterusnya. Apa yang membuat dia begitu? Karena dia selama ini tidak menemukan yang namanya kebahagiaan pada dirinya. Betapapun harta yang dimiliki oleh dia. Kita lihat orang-orang barat itu yang punya harta banyak. Dia pergi ke gunung-gunung, ke pantai-pantai, ke daerah-daerah yang indah pemandangannya. Demi untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan jiwa, ketenangan jiwa, kepuasan jiwa. Maka di mereka itu melancong-lancong itu. Karena harta sudah dimiliki. Kedudukan jabatan sudah punya. Tapi kok yang namanya rasa kepuasan, kenyamanan, kebahagiaan tidak kunjung datang, tidak pernah dirasakan oleh dia. Maka ketika itu dia ketika melihat pemandangan indah, nyaman sedikit rasanya melihat betapa indah itu. Tapi pun itu pun kering dan gersang. Kenapa? Karena ketika melihat keindahan itu tidak didanasi oleh i, iman. Bayangkan ketika kita jalan-jalan, melihat betapa indahnya burung yang berkicau, air yang mengalir, gunung-gunung yang berbaris, lalu kita subhanallah. Maha suci Allah menciptakan segala ini. Ya kan? Lalu kita terasa sesuatu yang puas dalam diri kita, betapa Rob saya yang saya sembah selama ini adalah zat yang maha agung, yang maha kaya, seterusnya dan mengalirlah perasaan itu berbicara di dalam diri kita, kita tidak bisa menggambarkan ketika melihat itu keindahan, justru apa yang kita lihat dalam diri kita jauh lebih indah dari apa yang ada dilihat oleh mata kita. Tapi kalau orang kafir tidak. Ketika melihat pemandangan-pemandangan itu hanyalah gersang dan kering. Tidak membekas pada diri mereka. Memang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya ya kan? Allah sebutkan, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la lil albab." Ini perputaran alam, ini yang kejadian, yang malam dan siang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita agar merenungkan ciptaan-ciptaannya. Tapi orang yang bisa mengambil faedah ketenangan jiwa dari merenungkan ciptaan Allah itu siapa yang bisa? Bila memandang dengan cahaya dengan il, ilmu dan iman. Tapi kalau dia tidak beriman ketika melihat, coba lihat. Jadi keimanan itu bukanlah diperoleh atas kecer kecerdasan. Betapa banyaknya orang barat bisa bikin pesawat, bisa bikin ini dan itu komputer berbagai macam bentuk ilmu teknologi yang canggih-canggih. Atas kecerdasan mereka, justru hidup mereka tidak lebih dari seperti bina Jadi hidayah itu bukan karena apa? Bukan karena pin, pintar. Hidayah juga bukan tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau begitu tentu yang akan kuat imannya orang-orang ka, kaya. Hidayah juga tidak mungkin didapatkan dengan melalui jabatan. Kalau begitu tentu presiden lah orang yang paling tinggi i, imannya. Disinilah tadi kita katakan, syukurlah kepada Allah. Ketika Allah memilih kita untuk menjadi orang yang beriman menjadi kita orang-orang yang mau taat kepadanya. Sehingga hari demi hari keredaan, keberkahan, ketentraman jiwa kita dapatkan. Nah, ini harus kita rasakan nikmat ini. Nah, keindahannya harus kita rasakan. Betapa kita lihat bahwa iman tadi kita kata tidak bisa mungkin diperoleh karena kecer kecerdasan. Tidak boleh tidak bisa diperoleh dengan apa? Karena keka kekayaan juga tidak. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita merasakan iman ini? Agar tahu kita nikmat ini, lihatlah orang-orang yang tidak pernah ada dalam hidayah ini. Baik dalam di luar hidayah secara total atau orang memeluk Islam tapi tidak mengetahui tentang ajaran tidak mengamalkannya. Kita lihat agama-agama lain pemainnya Dia cerdas. Ya kan? Ketika dia gagal, seperti orang Jepang, gagal dalam sebuah idenya dalam sebuah proyeknya apa yang dia lakukan bunuh diri cerdas nggak dia bunuh di bodoh apa cerdas itu buktinya ketika dia gagal disuruh dia apa bunuh Ini bukti bahwa di luar hidayah itu sama. Kita lihat lagi. Ada orang seperti di negara-negara yang beragama Hindu yang menyembah sapi. Kan ada yang presiden, ada yang menteri, ada yang apa ya? Loh, kok sapi disembah? Kok patung disembah? Ya, atau kaya dia banyak juga orang kaya. Yang anehnya di sebagian daerah Indonesia tidak sebutkan. Orangnya tidak berpakaian, patung-patungnya pakai sa sarung. Aneh nggak? Hah? Aneh nggak? Aneh patungnya dikasih sarung dia nggak pakai pak? Pakai. Kalau orang di luar hidayah kita lihat betapa hidup mereka itu ya galau. Rancu. Ya kan? Orang pakir miskin banyak patung dikasih mah Patung dikasih makan, patung itu dibikin dari ta tangannya. Pernyataan sebagian pemilu agama seperti ini dia katakan, waduh repot ustadz, kalau bergama seperti ini. Kenapa? Setiap pagi itu kita harus ngasih makan ini, patung ini. Kalau itu Tuhan kita ngasih kita makan. Kalau mereka Tuhannya dikasih ma beda kan. Itu sedikit dari segi keindahan akidah dalam Islam memerdekakan akal kita ini menyembah makhluk yang lebih hina dari kita kan gitu. Menyembah makhluk yang lebih hina dari kita kok sapi disembah? Kok patung disembah? Kan makhluk yang lebih hina dari kita kok disembah? Makanya ketika salah satu pimpinan pasukan Islam menaklukkan e, negara orang kafir ditanya, "Apa misi yang kalian bawa?" Tujuan kami hanyalah bukan untuk menjajah manusia, tapi hanyalah untuk memerdekakan manusia dari perbudakan manusia menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Ikhrajun nas min ibadil ibad ila ibadi rabbil ibad. Itu tugas kami, misi kami, kata pasukan Islam itu. Ya. Kalau nggak salah ini dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menyerang daerah Persia. Definisinya. Membebaskan manusia dari perbudakan kepada selain Allah. Kan hina. Ya kan? Nah, oleh sebab itu agar kita tahu sedikit betapa cahaya itu adalah sangat indah, lihat orang-orang yang hidup dalam kege kegelapan. Betapa setiap hari harus patung ini dikasih makan, harus diberi sesajian, diberi sesuatu yang diberikan. Kalau tidak menurut mereka, jiwanya terancam. Ya kan? Jadi dewa-dewa jahat, arwah-arwah jahat akan mengganggu mereka. Maka disogoklah dengan kanan makanan ini. Gitu. Kadang-kadang kalau yang punya tiga patung, empat patung di depan rumah, Gimana itu? Ya kan? Masing-masing harus dikasih telur. Setiap pagi harus menyediakan telur lima saja. Berapa telur sekarang harganya? Hah? dua ribu, Berarti dalam setiap hari sepuluh, itu baru telur. sepuluh ribu. Sebulan tiga ratus ribu. Bayangkan. Itu diberikan kepada sesuatu yang tidak memberikan apa-apa kepada kita. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah apa-apa selain Allah yang tidak memberikan mudarat juga tidak memberikan manfaat. Nah, agar kita tahu indahnya Islam, lihatlah betapa orang-orang yang di luar yang di dalam kegelapan akidah, kita lihat betapa hidup mereka itu terancam selalu. Kenapa? Mereka terancam oleh dari berbagai sisi. Dewa-dewa yang begitu banyak menghancam keyakinan kepada jin, kepada ini ya kan. Terancam dia. Kalau kita hanya takut kepada Allah satu dan Tuhan yang kita takuti itu adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau mereka tidak fokus, ya kadang-kadang dilihat ini Tuhan lebih ganteng lagi, Tuhan ini yang disembah. Ya kan? Ketika Tuhan ini ototnya lebih gede, ini pula yang disembah, ya kan? Gak fokus dia. Terasa terancam selalu. Pergi ke sawah, ada Tuhan di sawah. Buat patung di sawah. Pergi ke laut, ada apa Tuhan di laut, ya Tuhan lautnya dewa-dewa setan semua kan mereka takuti. Harus juga beribadah ke laut. Akhirnya kan bangkrut ya kan. Karena Tuhan di mana-mana harus disediakan untuk menjaga. Maka kalau orang tidak mempelajari agama, dia tidak melihat keindahan akidah yang dimilikinya. Betapa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu maha pengasih. Terus ini kalau Tuhan selain Allah yang disembah oleh makhluk manapun saja sekarang, apakah dia punya sifat kasih sayang? Apakah dia punya sifat kasih sayang? Rob yang kita sembah itu maha kaya. Apa kebutuhan umatnya, kebutuhan manusia, dia yang beri. Tidak ada satupun yang bisa menghambat bila Allah SWT ingin memberinya. Tapi coba lihat orang yang menyembah selain Allah, apakah dia kaya atau miskin? Buktinya aja baju nggak punya, dipakaikan bajunya. Masang sarung aja nggak bisa dipasangkan sarungnya, gimana itu? Ini kita lihat betapa hidup orang ini ya berada dalam sesuatu yang kekacauan jiwanya dia. Terancam selalu hidupnya dia. Ibadah sudah dilakukan, pengorbanan sudah dilakukan, tetapi kebahagiaan, ketentraman jiwa tidak pernah didapatkan. Kalau bahasa orang awaknya, apa abi minyak sama ndaklah. Kalau itu ndak lama aja ndak. Abi minyak, tungku tebaka rumah pun terbakar. Itu ibaratnya kalau orang beribadah kepada selain Allah. Di akhirat lebih dahsyat lagi hidupnya dia. Kekal dalam neraka. Ya, maka kita lihat orang-orang yang tidak berakidah benar, dia terombang-ambing. Kadang menyembah ini, kadang menyembah itu dan terusnya. Maka keindahan akidah bahwa akidah kita itu betul-betul memberikan kenyamanan pada diri kita. Orang yang meyakini Allah sebagai yang menciptakan, yang menghidupkan yang berhak disembah, maha kaya, maha adil, ya, maha pemberi, maha mulia, maha perkasa, dan seterusnya sifat-sifat Allah SWT membuat dia ketika berusaha yakin dengan pertolongan Allah. Kalau orang-orang yang menyembah selain Allah, kepada siapa yang meminta tolong? Ya Tuhan saja ditolong, bukan ya, bukan menolong. Kalau kita kan enggak, Ketika kita bekerja, kita mohon kepada zat yang maha kuat. Maka kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini memotivasi kita menimbulkan rasa roja harap yang besar kepada Allah yang maha kaya. Yang maha kaya ini bukan seperti orang-orang kaya di sekitar kita. Kalau ngasih harus ngitung dulu. Ya kan? Kalau ngasih tidak mungkin setiap hari. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi. Dia maha kaya, Maha pembuat. Makanya berusahalah kita, rajinlah kita berusaha. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik kita. Inna Allah la yudu ajar muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan yaitu pahala orang yang berbuat bah baik. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tidak pernah akan hilang dalam catatan amal baik kita. Kita punya Rob yang maha kaya, tapi juga maha penyayang. Maha pengasih. Al-Karim, Al-Jawad, al rahman al rahim Ya kan? Itu kan semua sifat Allah SWT, tapi dia maha kaya. Nah, kalau orang memiliki akidah yang benar, dia tidak frustasi. Loh, gagal sekali ini bukan berarti rahmat Allah sudah putus dari dia. Tuh Allah masih banyak nikmat yang lain gagal dalam berusaha berdagang, mungkin ada usaha yang lain. Kan pintu rezeki Allah bukan hanya satu. Gak putus asa dia. Ya kan? Gagal hari ini bukan berarti besok sudah pasti gagal juga. Karena Allah SWT senantiasa apa? Melimpahkan rah. Cuman dia menandang sebuah kegagalannya, ketidaksesuaian itu mungkin ini adalah tidak tepat untuk dia. Ya kan? Mungkin kekurangan pada diri dia, atau mungkin Allah SWT mengetahui bahwa ini tidak baik untuk orang ini. Kalau dia berusaha di bidang ini. Ya kan? Nah ketika dia melihat takdir-takdir yang membuat dia um, kehilangan harta, kehilangan anak dan keturunannya. Dia memandang hal itu adalah takdir dari Allah SWT. Dan Allah melakukan itu bukan karena benci kepada dia. Bukan karena kikir kepada dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan semua takdir-takdir itu berangkat dari sifatnya yang mulia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jawad, Al-Karim. Makanya kita katakan, kita lihat Al-Qur'an itu dimulai dari ayat apanya? Ayat yang pertama dalam Al-Qur'an apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Semua aturan-aturan ibadah, akidah, muamalah, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah diturunkan Allah karena Allah sayang kepada kita, bukan karena ingin membebankan kita, untuk menyulitkan kita tidak. Maka dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Salat kita. Itu bukan berarti faedahnya kembali kepada Allah, kepada kita sendiri. Dilarang berzina, minum khamar bukan berarti karena Allah bakhil, tidak. Karena Allah menjadikan kita ini menjadi orang yang bersih karena kalau orang berzina kotor itu. Fahsya Allah katakan. Dilarang berzina, diberi solusi yang indah yaitu menikah. Ya kan? Semuanya hal. Dilarang riba, ada sistem jual beli yang diboleh, Pinjam meminjam, utang piutang, ada hukum hukum Kalau kita hitung yang diharamkan Allah itu mungkin bisa dihitung dia jari. Tapi yang dibolehkan Allah, hah, yang dihalalkan Allah begitu banyak. Maka segala yang diharamkan Allah dalam Al-Quran itu maupun dalam hadis-hadis Rasulullah, karena itu membahayakan kehidupan kita, membahayakan keluarga kita, karib kerabat kita, mungkin rakyat dan bangsa ini membahayakan. Maka diharamkanlah berzina. Disuruhlah manusia ini untuk menutup aurat agar tidak terjadi bermacam bentuk kemungkaran-kemungkaran. Itu tujuannya. Dilarang berjudi karena judi itu adalah sumber akan menimbulkan kacauan di tengah masyarakat. Maka sistem kemasyarakatan dalam Islam itu jauh lebih hebat dari hukum manapun saja. Tapi kita tidak akan merasa nikmat-nikmat ini kalau kita tidak mengerti, tidak mempelajari, tidak mengamalkan. Nah itulah tadi. Keindahan Islam itu baru dirasakan kalau dipelajari dan diamalkan. Makanya tadi judulnya apa? Keindahan hidayah itu Islam dengan pelajari mengamalkannya. Kalau nggak dipelajari, nggak diamalkan, nggak terasa nikmatnya. Nggak akan terasa. Tidak akan merasakan nikmat sholat, tidak merasakan nikmat berhijab, tidak merasakan nikmat zakat, dan seterusnya. Kalau dia tidak mengamalkan dan pelajarinya. Saya tanya kepada bapak-bapak yang pernah berzakat mungkin. Setelah dia menyerahkan zakatnya kepada kemiskin Lalu di situ apa yang Bapak rasakan dalam badan, dalam hati Bapak? Dalam jiwa apa yang terasa? Ketika kita menyerahkan kepada pemiskin itu, apa yang terasa? Ada sebuah kepuasan, ada sebuah kenyamanan yang tidak bisa kita gambarkan pada orang lain. Kenapa? Ketika kita bisa membantu orang lain, itu kebahagiaan bagi kita. Bukan kerugian bagi kita. Jiwa kita ini terasa sesuatu yang luar biasa kita miliki. Ya, saya tidak akan katakan siapa yang pernah berzakat pasti mengakui hal itu. Cobalah ketika dia menyerahkan zakat, ketika dia berinfak, bagaimanapun, ya, ketika dia bersedekah, dia merasakan sesuatu yang begitu puas dalam jiwanya ketika bisa sedikit meringankan kebutuhan orang lain. Tetapi orang ses ada orang yang ini, waduh berinfak lagi, kurang harta saya. Kenapa membuat dia itu sulit untuk berinfak? Kikir. Kenapa? Kurang ilmunya. Karena dia tidak tahu bahwa harta yang diinfakannya itu bukanlah berarti hilang, tapi dia telah menyimpan dan telah diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Dia tidak tahu itu. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, mana kasat sedekah min malin. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Apalagi kalau dia tahu bahwa Allah, malaikat setiap hari ada orang malaikat yang mendoakan. Allahumma a'ti mumfikan apa? Khalapa. Wa'ati mumsikan talapa Malaikat mendoakan. Makhluk yang tidak punya dosa dan salah kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna lama amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka kepada Allah SWT. Mendoakan apa doanya? Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang berimpak. Yang satu lagi, ya Allah, hancurkanlah harta-harta orang yang kikir. Jadi kalau kita berimpak itu memancing, menambah harta kita sebetulnya. Makanya ketika para sahabat kita lihat kita berinfak itu nggak mikir-mikir. Abu Bakar Siddiq anu ketika berinfak, Rasulullah bertanya, "Mata tarak tali ahli kaya Abu Bakar? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu ya Abu Bakar?" Apa kata Abu Bakar? Taraktullaha wa rasulah. Aku tinggalkan Allah Rasulnya. Allah memberi rezeki. Orang yang paham Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, Allah itu maha karim, maha jawab. Ya, Allah maha kaya. Tidak akan pernah akan menjadikan orang yang suka berimpak kelaparan. Karena apa? Allah tadi sebutkan, "Innallaha laidu ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah sama sekali menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Subhanallah. Jadi kenapa kita selama ini ya kurang ilmu, maka kita tidak akan merasakan indahnya Islam. Kurang beramal, maka kita tidak akan merasakan indahnya Islam. Betul itu. Karena kita tidak Kalau kita bandingkan lagi ya. Baik, kita tunggu dulu. Ada penyempurnaan dari pembahasan tadi ketika Rasulullah SAW turun kepada beliau wahyu yang pertama di Gua Hira. Lalu pulang beliau ketakutan kan, gemetaran. Lalu istri beliau menghibur. Ini Khadijah adalah wanita yang cerdas. Ya bagaimana juga sikap seorang istri ketika suami kita dalam keadaan kesulitan. Seorang istri yang beriman, dia tidak akan menambah beban suaminya. Ya kan? Sudahlah gagal dalam usaha, Itulah ladang kecian, ya kan gitu kan. Justru bukan menghibur. Nah, ndak ada dah. Cari selah solusi yang lain nanti, ya. Allah Maha Maha Kaya, rahmat Allah luas. usah usahlah banyak nih. Ndak usah udah pikiran itu. usah Usaha balia, ya kan? Jadi kalau istri yang cerdas itu, gunanya. Itu makanya Rasulullah itu curu cari istri yang so, solihah, bukan yang cantik saja. Boleh pilih tapi yang solih, solihah juga. Karena yang soleh itu memberi keadaman, kenyamanan kepada suami. Lihat Khadijah anha ketika Rasulullah datang itu, ya apa kata rasul? uh, kata Khadijah kepada Rasulullah? Kala la yukhzikallah abadan. Jangan tidak usah cemas wahai junjunganku, Allah tidak akan pernah membuatmu binasa. Tidak akan pernah menyakitimu akan membuat kamu celaka. Tidak akan pernah. Apa alasannya? Disebutkan alasannya Allah Khadijah, innaka la tahmil kalla. Ya. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang suka berbuat baik, membantu orang lain. Ya. Wa tu'inu ala manawa'ibil haqq. Engkau membantu menegakkan keadilan-keadilan. Disebutkan sifat-sifat Rasulullah sebelum menjadi Rasul. Karena sebelum menjadi Rasul, beliau orang yang suka membantu. Orang suka membantu kesusahan. Janda-janda dibantu oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang kesulitan. Oh, penegak keadilan. Seterusnya banyak sekali sikap-sikap terpuji itu. Disebutkan oleh Khadijah. Karena sifat baik ini tidak akan pernah dibalas dengan hal yang buruk. Tidak akan pernah. Nah kalau kita tahu setiap kebaikan itu adalah balasnya adalah kebaikan yang jauh lebih daripada baik kebaikan yang kita berikan, apakah malas kita beramal? Tidak. Tapi salamoko, awak ngaluan piti dari saku itu ibarat piti itu hilang. Maraso piti baku, kurang. Kenapa? Ilmu kita itu yang kurang. Melihat kesejahteraan, kebahagiaan, kenyamanan itu pada materi, bukan pada jiwa. Tapi kalau dilihat, lihat betapa banyak orang memiliki materi, tidak merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Maka kita katakan tadi, nikmat iman, kebahagiaan jiwa itu bukanlah ukurannya orang banyak materi, jabatan, kedudukan, tidak. Boleh saja seorang tukang bata, tukang bangunan, bisa lebih hidupnya lebih bahagia dan nyaman daripada kolomerat, daripada presiden. Antum lihat tukang bata, istirahat makan zuhur setengah jam, taruh bata di kepalanya setelah makan nasi bungkus yang dibungkus oleh istrinya. Ini kalau istri yang baik ya. karena kadang istri yang baik itu udah suami sudah berangkat kerja, nggak pernah diperhatiin, wala minum nggak dibungkusin dan apa. Kalau istri yang baik, suami di dibungkusin nasi untuk kerja dan seterusnya. Nah, ketika dia makan nasi bungkus yang disediakan oleh istrinya sedikit, itu mungkin sambalado sama uh, tarung mata, ya, dimakan. Setelah itu alhamdulillah. Salat zuhur kemudian istirahat seketika. talat seka palonyo. belum sampai satu mini tidurnya nye nyenyak sekali. Orang kayu, orang pejabat, lah pakai AC, lah pakai spring bed, tidur pun nggak mau mato itu. Bakob itu. Anan ah, salah. Bahkan sebagai manusia perlu makan obat penenang supaya istirahat. Apa yang salah? Inilah yang kita katakan indahnya nikmat hidayah. Lebih berharga daripada harta yang melimpah luas. Lebih berharga dari pangkat yang setinggi apapun sekali. Nah ini yang ingin kita ketuk. Carilah hidayah itu dan tambah selalu hidayah itu. Dengan belajar ilmu dan mengamalkan il. Kalau orang tidak belajar tidak akan merasakan nikmat itu. Tidak akan pernah merasakan dia indahnya Islam, tidak akan merasa. Nikmat sholat tidak akan pernah dia rasakan. Justru dia melihat sholat ini adalah suatu beban yang sulit, yang susah. Tapi kalau orang sudah eh, apa namanya merasakan nikmat ibadah, justru dia kalau tidak sholat itu kepalanya pusing dan kemudian sesuatu dan sangat kecewa, umpamanya ketiduran dia sholat berjamaah, itu betapa dia merasa rugi dan menyesal dan seterusnya. Dia selalu memarahi dirinya. Kenapa saya tidak sholat jemaah hari ini? Saya kehilangan pahala yang sekian banyak. Itu kalau orang melihat, tapi kalau orang yang nggak punya ilmu nanti punya hidayah. Jangankan sholat jamaah, tinggal sholat aja, santai-santai aja dia. Ya kan? Santai-santai aja. Tapi kalau uangnya hilang sepuluh ribu, pusing dia. Ya kan? Pusing tujuh keliling dia itu. Duit hilang sepuluh ribu. Lama ngake, mana mencari hilang pulaunya. Ya kan? Sangat kecewa itu kalau tapi kalau sholat tinggal tidak pernah rasa rugi. Kenapa? Ilmunya kurang, amalnya ku. Sehingga tidak merasakan. Tapi orang kalau telah merasakan manisnya hidayah beribadah, tidak bisa dikecian kecil Memang tidak bisa diceritakan bagi nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tengah malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kiamulail Subhanallah kita betapa rasanya rindu, rasa perasaan yang luar biasa, tidak bisa digambarkan memang. Luar biasa memang. Tidak bisa digambarkan. Ketika bangun pagi, orang itu kelihatan sehat, bugar, ya bertemu dengan orang senyum dan tidak merasa ada masalah dalam dirinya. Ada sebagian orang justru bangun pagi saja ke istri ke anaknya lah ngamuk. Kan? Pagi aja berang-berang dulu. Ya kan. Sampai sore nanti pulang berang juga lihat, ya kan? Tidak selesai-selesai berangnya. Kan gitu. Jiwa terasa tertekan, jiwa terasa sempit, dan seterusnya gelin, gunda gelan. Pokoknya dia nggak beres rasa dirinya. Kenapa? Yaitu karena dia tidak menikmati hidayah dalam Islam tadi. Ini masalahnya. Makanya ulama-ulama kita mengungkapkan betapa indahnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu Syekh Samtami pernah menyebutkan dalam sebuah kitabnya mengatakan kalau seandainya raja-raja dunia ini tahu tentang kebahagiaan yang ada dalam diri kita ini yang kita rasakan, sesungguhnya mereka akan memenggal-menggal kita dengan pedang mereka cemburu. Saya punya kekuasaan luas, harta banyak, ya, istri juga banyak, tetap saja nggak senang, ya kan gitu. Nggak bahagia. Tapi orang-orang yang dekat kepada Allah, jiwanya tentram. Ya, walaupun hanya makan, apa adanya. Walaupun punya rumah seadanya, tapi dia tidak tidak terlalu prestasi apa-apa yang dihadapi kegagalan dalam hal dunia ini. Nah inilah ikhwan, kenapa? Jadi kebahagiaan itu janganlah diukur dari sisi apa? Materi saja. Hidayah yang paling bahagia. Baik, makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu taala berapa kali minta hidayah sehari semalam? Minimal berapa? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Pembahasan kita tadi bagaimana perbandingan keindahan akidah. Keindahan akidah. Baik, bagaimana sekarang kita banding tadi masalah orang yang tidak mengetahui hidayah dalam akidah dengan orang yang mengetahui abidayah dalam akidah. Sekarang kita lihat lagi akhlak. Orang yang terhidayah, mendapat hidayah kepada akhlakul karimah dengan orang yang tidak mendapat hidayah kepada akhlakul karimah. Bagaimana pula hidupnya dia? Bandingkan. Ya kan? Pamannya keluarga yang tidak punya akhlak kalimah, bagaimana kira-kira ini? Anaknya bawa ke ayahnya. Ya, ya kan? Apanya itu pulau salah naik langsung ditapua. Pokoknya kabininya kare, sadut. Tidak ada akhlak kalimah. Tentara nggak di rumah tangga? Hah? Kalau Islam bagaimana akhlaknya? Masuk rumah saja mendoakan keluarganya apa? Assalamualaikum Assalamu al apa artinya itu? Semoga keselamatan atas kalian doa kepada keluarga. Ya kan? Dijawab oleh keluarga, waalaikum. Indah sekali. Baru ini proses baru masuk rumah saja. Kalau orang nggak punya akhlak, gimana kira-kira? Tadi kita gambarkan ya, tidak usah kita rinci lah. Karena sesuatu yang yang buruk itu nggak perlu kita rinci betul ya. Lihatlah bagaimana kalau orang yang rumah itu tidak ada berakhlak penghuninya ya, makan dengan tangan kiri, ya kan, minum dengan tangan kiri, ya kan. Gambarkanlah keluarga seperti itu. Kira-kira gimana suasana dalam rumah itu? Makanya lebih enak dia tinggal di bioskop daripada di rumah. Lebih enak di warung kopi daripada di rumah. Istrinya juga begitu, lebih enak di mall-mall daripada tinggal di rumah. Kenapa? Rumah lebih dahsyat daripada penjara rasanya. Ya. Api-api kepanasan semua menyala di kamar-kamarnya. Karena kan tidak dihiasi di rumah tangga dengan akhlakul kari, karim. Coba bandingkan. Kalau istri punya akhlak, ya kan? Ketika suami baru nyampe di rumah, air putih telah tak sadale, minum lalu dah, kayak minum, ya kan? Nah, satu kecilnya, ah, tuh anduk situ dah, mandi dulu, nasi taidang Kalau istri nggak punya akhlak, baru saja muka pintu, lah jadi yo bilian dan bawang tadi, kalau nado dan gulai lagi. Pertanyaan dulu yang tibo. Kironya suaminya lupa, ya udahlah nggak kemakan, gini mantilah. lah kan. Serangan langsung era Iran. Suami lah macet naik motor di jalan, palu obat tetesan, kerongkong rasokariang, ya kak bakar yang dek kata-kata nanti bo di rumah. Indah nggak kalau dapat istri yang solihah? Mendapat suami yang soleh? Bandingkanlah orang yang dapat hidayah kepada akhlakul karimah dengan orang yang tidak hidayah kepada akhlakul karimah. Rumah kaya, suami mabuk-mabukan, nonton film porno dan seterusnya. Kira-kira bagaimana keluarga seperti itu? Hah? Ketika azan TV juga hidup lebih keras lagi, ya kan? Lagi asik nonton drama dan seterusnya. Kira-kira keluarga seperti ini bagaimana? Bagaimana? Atau ada keluarga yang pada salat abis salat maghrib harus Al-Qur'an lima ayat dengan keluarganya, ya kan? Atau hadir pengajian ke masjid, suami salat berjamaah di masjid dan seterusnya. Anak-anaknya habis maghrib baca Al-Qur'an di rumah atau ada di TPA Kira-kira bagaimana suasananya? Bagaimana suasananya? Silakan kita jawab masing-masing. Kira-kira bagaimana keluarga yang ini? Nikmatnya bagaimana? Ya kan? Walaupun di rumah itu hanyalah kebutuhan sederhana saja yang ada. Makan seadanya. Ya kan? Tetapi ketika dihias dengan akhlakul karimah, terasa hidup di singgah sana tersah hidup di ista, istana. Beda dengan orang yang tidak punya akhlak dalam keluarganya. Anaknya keluar malam, ya, kemudian bawa teman laki-laki pulang kalau anak perempuan kalau anak laki-laki jual begitu ikut trek-trekan tidak punya akhlak semuanya ngomong ke tetangga seenaknya lempar sampah pokoknya kacau balau lah wasawai kira-kira bagaimana keluarga seperti ini dengan keluarga yang baik dengan tetangga akhlak yang baik kalau ada makanan dihadapkan ke tetangga terasa bagaimana suasana hidup dengan tetangga yang soleh. Hah? Pakiruan kalau awak, kalau seandainya kita punya tetangga yang berakhlak jelek, gimana rasanya? Akhirnya sebagian orang lebih baik bertetangga dengan babi dan anjing daripada bertetangga dengan manusia seperti ini. Ya kan? Nyidupan tip keras-keras, baguncang deh atau rumah awak. Ya kan? Pagi hari mengenot main main gas kare-kare. Ya kan? Parkir, seenaknya parkir kadang-kadang di depan. Apa? Tapi kan itu masuk rumah awak, ya kan? Ini kan kondisi masyarakat kita seperti itu biasanya, ya kan? Parkir di jalan, tidak menghiraukan apakah itu macet nggak parkir. Rasanya Ani, mana kalau lama tentram rasanya. Mana kan dipilih ya? Nah, ketika hidup dengan masyarakat yang punya akhlak, ketika parkir tidak parkir sembarangan, tidak di depan rumah orang, ya kan? Ya kan teratur masyarakatnya. Disinilah akan terasa kenyamanan, kebahagiaan. Ya kan? Ini masuk gang saja lebih lama macetnya daripada di jalan raya. Kenapa? Karena tetangga-tetangga parkir nggak karu karuan. Nah bandingkan. Nikmat dapat hidayah. Nikmat berpunya tetangga yang punya akhlak yang dapat hidayah. Luar biasa nikmatnya. Terasa nyaman. Tapi kalau punya tetangga yang suku anaknya bawa pacar pulang dan seterusnya. Gimana? Risih nggak kita? Hah? Risih. Luar biasa. Risih. Nah nikmat hidayah. Makanya tolonglah kita Ya, ketika melihat kondisi seperti ini gimana kira-kira? Ya baik dalam keluarga, baik di dalam tengah masyarakat. masyarakat Nikmat petunjuk kepada hidayah yang baik, akhlak yang baik. Tetangga ketika ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nikmat enggak? Nikmat. Kau enggak ketanda kan? Cali tetangga. Ya kan? Gimana kira-kira itu? Hah? Ada nggak di masyarakat seperti itu? itulah baras sobat tetangga seperti itu tidak saling berteguran, tidak saling apa, sapa, tegur sapa, ya kan? Istri kadang sama istri bertengkar, anak sama anak bertengkar, ya kan? Ayam ayam masuk kepalanya, langsung dipukulnya, langsung dibunuhnya, barses. sih. Bertetangga bentuk, gimana cerita ini? Gimana kira-kira punya tetangga yang tidak berakhlak? Bagi apalagi dalam keluarga suasana kita. Makanya nikmat berakhlakul karimah luar biasa di dalam keluarga dan bermasyarakat. Nah, sekarang kita barangkali melihatlah ini kondisi keluarga masing-masing, melihatlah kondisi masyarakat tetangga masing-masing. Iyo batu, ada marasuan bana, <laughs> ya gitu. Ya kan? Terasa dawa. Benar apa yang ini. Betul tidak enak. Jadi kondisi lingkungan, kebahagiaan lingkungan itu juga tergantung dari penghuni lingkungan itu seberapa orang dapat hidayat di dalam lingkungan terse tersebut. Kalau kita ambil skop negara, begitu pula kenyamanan dalam bangsa ini, kenyamanan dalam negara ini, seberapa banyak orang masuk hidayatul Islam. Seberapa banyak orang mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Semakin berkurang, maka semakin kegaduhan, kehancuran, dan seterusnya akan menghantui negara ini. Bahkan bisa bubar negara ini. Maka negara ini perlu dididik dengan moral Islam, bukan moral-moral yang lainnya. Ini intinya di sini. Dunia pendidikan kita berapa amburadul moralnya. Membuat kita tidak nyaman sekarang yang mengolahkan anak di sekolah-sekolah. Yang baru-baru ini adalah kisah sodomi, terus bermacam bentuk penyelewengan pergaulan bebas dan Sekarang orang-orang tua kan pusing sudah, gimana? Yang sekolah adalah tempat untuk memberikan didikan akhlak yang baik, justrulah sumber merusak akhlak. Gimana Reza? Musibah besar. Sumber perusak akhlak. Bukan untuk memperbaiki akhlak. Kita saksikan saja. Betapa akhlak-akhlak anak pendidik, anak didik sekarang luar biasa. Yang bunuh temannya, anak TK ada yang bisa bunuh temannya, anak SD ada yang bunuh temannya. Loh, ini sekolah ini tempat bajingan apa tempat orang pendidik? Kan gitu jadinya. Gak nyaman lagi kita. Banyak sekarang kasus-kasus yang begitu mengerikan di dunia pendidikan. Kenapa ini bisa terjadi? Di mana penyebabnya? Penyebabnya adalah kena lari dari petunjuk Allah. Lari dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan pernah kebahagiaan ketentraman akan dirasakan oleh seseorang yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Yakinlah. Tidak akan pernah. Karena yang memiliki kebahagiaan itu siapa? Allah. Dia yang berikan. Bukan milik Departemen Keamanan. Bukan milik Departemen Kesehatan. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kenyamanan, kebahagiaan jiwa itu adalah milik Allah. Dia akan memberikan sebuah bangsa yang mana rakyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berikan pada setiap pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ada satu yang mau saya katakan, sekarang ingat lagi. <laughs> Kelemahan biasanya begitu. Kalau bicaranya pelan-pelan, santai-santai, itu maklumatnya kadang-kadang hilang-hilang timbul. Jadi kalau kencang itu, dia ya langsung nyerang semua, yang keluar semua. Tapi nggak ada yang paham nantinya sering saya dikritik itu Ustaz ceramahnya cepat sekali. Ya, cepat sekali. Baik. Kita banding sekarang dunia yang paling aman sekarang ini negara yang paling aman mana? Saudi Arabia. Nggak ada itu yang mengingkari. Saudi Arabia nggak ada yang bisa mengingkari. Bukan berarti tidak ada kejahatan. Yang paling aman dibanding negara-negara sedunia. Mobil ditinggal di jalan, mobil nggak masuk garasi, dompet tinggal apa semacam aman. Kecuali yang biasanya yang ngambil itu orang-orang yang di luar Saudi juga banyak. <laughs> Kalau hilang yang ngambilnya bukan orang Saudi kadang-kadang itu. Emang eh, dari orang Indonesia atau orang Bangladesh atau orang Pakistan sebenarnya. Jadi kejahatan-kejahatan yang ada di Saudi itu kebanyakan juga dari luar itu. Mereka lakukan. Di sana mereka beroperasi. Karena kami tahu saja dulu pertama seperti SMS ya, Anda dapat hadiah. Itu mulai merancang dari Indonesia kan? dapat hadiah gini-gini kan. Itu mulai di Saudi menyebar sebelum kami pulang. Pak di Indonesia sudah biasa hal seperti itu. Jadi nyaman sekali. Tidak ada kewaswasan kita di sana. Ya kan? Tidak ada kewaswasan kita di sana. Sangat nyaman sekali di situ. Tapi bukan berarti tidak ada yang berbuat juga ada. Ya syaitan itu di mana-mana kan ada. Ya kan? Di masa Rasulullah juga pernah terjadi tindakan zina, pencurian juga ada. Tetapi persentasenya jauh lebih kecil dibanding dengan yang lainnya. Kalau seandainya tidak ada orang muslim yang berbuat dosa, buat kesalahan, tentu nggak ada hukum-hukum itu dalam Al-Qur'an. al Karena ada pelaku dalam Islam, maka turunlah hukum untuk memberi jerah pelaku. Jangan dikira orang Islam seperti malaikat. Ya kan? Orang Islam ada yang tergoda dan semakanya Itu eh, adalah hukum-hukum bicara masalah itu. Orang mencuri, orang berzina, Terusnya ada hukum-hukum lainnya. Tapi di sana luar biasa. Betapa tentram dan nyamannya kita di situ. Ya kan? Tidak pernah kalau naik bis rasa was-was mau dicopet, ya kan? Tas tinggal di atas bis, nanti barang-barang hilang, apa? Kalau anak ceritakan pengalaman pribadi anak sendiri di sana. Umroh terakhir saat saya mau pulang ke Indonesia, itu Ustaz Efisam juga pas umroh Eh, saya juga tahu cerita ini. Jadi kami pulang terakhir itu, umroh terakhir itu rental mobil. Jadi malam hari Jumat terakhir jalan-jalan, saya pergi beli setelah beli hadiah-hadiah mau pulang terakhir ke Indonesia. Beli parfum ke mana jalan-jalan semua bawa istri, bawa anak-anak. Terus terakhir pulang singgah di perpustakaan buku. Yaitu jam sudah mau tutup sudah jam 10 atau jam 11 kalau kira-kira. Jadi ini buru-buru mau tutup. anak beli buku, beli buku, jadi harganya uangnya sekian, lihat dompet, dia harganya nggak ada baliknya, uang kecil. Lalu eh, dompet ini taruh di atas buku, terus cari uang di dalam saku pas bayar. Ini nggak ingat taruh dompet ini nih. Ini setelah kejadian saja tahu bahwa itu ditaruh. Setelah itu pulang, pulang sampai di rumah, Wah, luar biasa. Dompet hilang. Dompet hilang, semuanya di sana, dokumen semua di sana. Gak bakal bisa pulang kali semungkin satu tahun lagi karena ikoma semua surat-surat itu, istri KTP semua, SIM semua, di situ semua. Uang untuk bayar hotel juga di situ. Akhirnya anak putar-putar segala macam kemana jalan sebelum itu di mana jatuhnya waktu itu ada juga beli sandal sama orang Afrika yang kaki lima yang biasa dikejar oleh kalau kita nih sepol pp itu jadi pas buru-buru waktu itu beli sandal gitu beli sepatu jadi jangan-jangan di situ diperiksa lah tong sampah sekarang itu jangan-jangan dibuang atau gimana setelah diambil uangnya mungkin yang penting dokumen gitu ya nggak ada jalan tanya ke tempat beli parfum semua nggak ada jalan-jalan semua salat dua rakaat masjidil haram minta pada Allah swt dimurahkan dan ditemukan dompet itu kemudian uh, anak pergi tempat Ustaz Fisam untuk minjam uang pagi hari atau malamnya kalau nggak salah untuk bayar uang hotel. Kan besok mau balik ke Madinah, habis sholat Jumat mau balik langsung ke Madinah untuk bayar uang hotel. Terus teringat kita mau pergi ke tempat bulu buku sudah tutup semua pokok tempatnya itu sudah dijajaki semua akhir malam itu nggak tidur karena ini mau menghubungi jamnya salamnya karena masuk ke Madinah pun nggak bisa dokumen di situ semua nggak bisa masuk ke Madinah karena masuk ke Madinah kan diperiksa kalau nggak penduduk Madinah atau tidak ada paspor nggak bisa masuk. Semua dokumen di situ. Mau nelpon ke Jamin Islamia untuk sebagai bukti bahwa kita ini tinggal di Madinah atau masih di Madinah, nggak bisa karena hari Jumat orang libur. Waduh, sulitnya. Gitu ya, gimana solusinya? Akhirnya pinjam filsam, e, eh, kalau hari Jumat kalau nggak salah, mau bayar uang hotel, ya, kemudian mau pulang ke Madinah, dicoba-coba saja, nanti kalau uh, ada waktu itu ada yang bisa di diharap yaitu anak bawa akte kelahiran anak-anak lahir di Madinah. Jadi mudah-mudahan dihadapkan ini bisa untuk itu. Jadi nggak jadi ke ke jeda untuk tasdik untuk menglegalisir eh, uh, akte itu. Karena uang nggak ada mau kemana. Uang setiap perusahaan dipinjam untuk bayar uang hotel berapa hari waktu itu. Setelah itu malam itu jalan jadi paginya juga begitu. Cuman uh, eh, cari -cari, e, tanya kepada orang ini toko buku ini prediksi mungkin ketinggalan di toko buku toko buku ini kapan bukanya pak ini nggak buka kecuali nanti sore nanti sore nggak buka ini biasanya sebelum masuk sudah gitu udah namun Ana juga penasaran sebelum Jumat jam 11 Ana tetap pergi ke sana rupanya buka dia buka buka lalu Ana langsung bilang eh dompet saya tinggal di sini mana dia marah lagi kamu itu belanja buru-buru saya mau tutup tetap aja belanja katanya kan dia marah orang Belades. Loh ini dompetmu. Di atas buku, di mana anak taruh itu masih di situ. Ini dompetmu. Kalau di kita kira-kira masih tetap ada nggak kira-kira? ya kan? Oh subhanallah, betapa luar biasanya, ya kan? Karena ketemu semua itu nggak ada yang kurang duit, nggak ada satu pun hilang. Masih di atas buku di mana waktu taruh situ. Ketemu lagi. Kalau di kita bisa ketemu nggak? Ya kan? Gak bakal itu. Jadi begitu. Hatta orang luar pun memiliki kejujuran kalau di sana itu luar biasa. Tidak mau mereka dusta-dusta. Dan banyak kisah-kisah di dialami. Begitu. Mobil-mobil ditinggal tidak ada kunci. Nggak pernah dirusak, nggak pernah diapa-apain. Ya. Nah itu kenyamanan, keamanan. Kita keluar jam 2 malam kemana-mana. Nggak ada masalah. Di jalan kita ke Mekah 2 jam 2 malam. Nggak ada masalah. Nggak ada ancaman apa-apa. Tenang, nyaman sekali. Keluarga tinggal di rumah nyaman sekali, tidak ada kejoka was-wasan. Kenapa? Yaitu karena di sana, alhamdulillah orang semuanya pada memiliki ilmu dan juga amal. Ya di sana terangkan hukum Islam seterusnya. Luar biasa keamanannya. Nah, itulah bandingan ketika hidayah itu diambil dan dimiliki luar biasa kebahagiaan yang dimiliki oleh manusia. Makanya kalau orang ustadz-ustadz sekali eh, yang lain itu kalau di Madinah itu dia selalu tamdid maksudnya. Apa? Ingin selalu tinggal di sana. Jadi ingin nambah jatah tinggal gitu. Ya, makanya dia umpamanya S2, S3-nya dia diminta tamdid supaya nama masa di sana. Karena nyaman di situ. Di sana mau nyeput sedekah pakai mobil. Kalau nggak bisa mobil harus nyewa mobil. Kenapa? Sedekah itu dikasih beras, macam-macam susu semacam. Yaitu di sana orang miskin harus punya mo ngambil sedekah. Ngambil sedekah, betul. Ya, ngambil sedekah. Karena mahasiswa-mahasiswa yang di luar di luar itu biasanya di sana yang bawa istri itu ada bantuan. Di bagian-bagian sosial itu ada mengumpulkan. Dibagikan kepada mereka susu, ya kan, beras, minyak goreng, pokoknya kebutuhan satu bulan. Ya, dibagikan ke mahasiswa-mahasiswa orang pakai miskin dibagi itu punya kartu ngambil. Nggak ada yuri yura Ngambil lihat kartu sudah tanda tangan ditandatangani kartu kita bulan ini sudah diambil kasih beras tepung macam-macam ngambilnya pakai mobil ya kalau bulan Ramadan itu luar biasa bantuan-bantuan itu terutama bagi mahasiswa-mahasiswa asing yang bawa keluarga sana Gak ada di negara kita di sini. Di sini aja berebut zakat, mati berapa banyak jumlah korban. Berapa banyak jumlah kobar ketika kamu ngambil zakat. Nah, coba lihat kesejahteraan. Memang Allah katakan, ya, walau anak ahlul Quran amanu watakau lapatahna fatahna alaih barakati minas sama wal abi. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau bertakwa, beriman, bertakwa, Allah bukakan apa? Keberkahan di langit dan di bumi. Ini kalau orang memiliki penduduk negeri memiliki hidayah, Allah bukakan dari langit pintu-pintu rizki, berkah. Dari bumi juga begitu. Maksudnya bagaimana? Hujan yang turun, menyuburkan tanaman-tanaman, bukan merobohkan ba bangunan. Sekarang nggak hujan masalah, hujan pun bermasalah. Ya kan? Hujan kebanjiran, nggak hujan keke Keringat. Musibah. Digali minyak, lumpur yang keluar. Musibah. Kenapa? Ya itu. Karena yang lebih subur maksiat di bangsa kita ini. Maksiat itu badan ada yang terorganisir. Ya. Yang terorganisir kadang-kadang maksiat itu. Ini yang bahayanya. Maka kapan? Maka tetapi walaupun demikian, ketentraman jiwa pasti dimiliki oleh orang yang mau bertakwa. Walau dia hidup di negara yang bagaimanapun di sana kekurangan-kekurangan dalam mendapat hidayah di orang mendapatkan hidayah, tapi kalau dia sendiri mau memiliki hidayah, dia akan mendapatkan ketenangan tentram itu. Seperti antum-antum sekarang kan tidak merasa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia-manusia lain, antum tidak terlalu. Ketika ada tsunami, antum pun tidak buru-buru keluar rumah. Ikut lari-lari. Justru tsunami nggak datang, sudah mati duluan karena apa? Desa-desakan. Ya kan? Sudah mati duluan, tsunami nggak didatang. Tapi kalau orang beriman, ketika ada suasana begitu, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ikhwan, penting hidayah itu. Sangat luar biasa hidayah. Tetapi bagaimana menggapai hidayah? Itu dengan ilmu dan aman? Hukum-hukum luar biasa. Kalau kita keindahan lihat keindahan Islam dalam hukum, nggak bisa tandingannya. Ya tadi sudah seperti tadi petikan ceramah di kemarin di di Batu Sangkar kan. Bagaimana agama kita yang mulia ini mengajar hal yang sedetail-detailnya sampai bagaimana cara buang hajat, bagaimana memberikan apa namanya e, membersihkan hajat dan seterusnya, bagaimana cara tidur, bagaimana cara makan, mana ada undang-undang di dunia seperti itu. Kenapa sih harus makan dengan tangan kanan? Apa beda dengan tangan kiri? Kan kadang-kadang kita mungkin berpikir seperti itu ya kan? Tapi kita tidak tahu bahwa di situ ada kebahagiaan kebahagiaan, kenyamanan. Karena Allah tahu, Dia menciptakan semua anggota badan kita ini. Maka Allah mengatur posisi-posisinya, tugas-tugas masing-masing. Maka jangan cuma dilanggar, maka amalkanlah. Tapi selama ini kita kan nggak pernah mengamalkan. Ketika mau makan tidak baca bismillah, kadang-kadang minum tenangan kiri, makan tenangan kiri, dan seterusnya. Ya, akibatnya seperti itu. Apalagi hukum-hukum yang masalah perdata, eh, pidana, Islam lebih lengkap. Saya pernah melihat sebuah CD orang India yang dalam menyampaikan sebuah orasinya ilmiahnya. Karena dia, anak sebutkan sini, dia akan membaca kitab-kitab berbagai kitab. Katanya, memang dalam kitab-kitab agama lain itu ada petunjuk ke arah kebaikan. Tapi tidak ditunjukkan jalan untuk memperolehnya. Karena semua agama, oh, agama Hindu itu juga mengharamkan mabuk juga, mengharamkan zina juga ada. Agama-agama itu pada umumnya yaitu karena secara umum ya kemaksiatan-maksiatan yang umum itu diharamkan oleh Islam. Zina itu haram dalam semua agama. Mancur itu haram dalam semua agama dari agama agama dahulu. Ya kan? Jadi kalau istilahnya mabok, medok apa itu? Ada lima itu dalam bahasa Jawanya itu ya. Itu memang ada. Tapi bagaimana prosesnya untuk mendapatkan yang halal tidak ada betul? Hanya secara garis besar. Demikian pula Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mendekat keadilan itu? Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bentuk kemanusiaan yang dimiliki oleh sistem Pancasila tidak punya? Islam luar biasa memiliki sistem kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh sistem apapun di dunia ini. Pertama orang kaya wajib zakat. Ketika Idul Adha kita menyembelih korban. Kita Idul Fitri, kita wajib bayar zakat fitri. Ada sedekah, ada hadiah, ada tetau, dan seterusnya. Ini nilai-nilai sosial yang dimiliki Islam. Tidak ada dalam sistem pemerintahan dan undang-undang manapun di dunia ini. Nggak akan ada didapatkan. Itu di sistem sosial saja. Nggak ada. Orang kafir sistem sosialnya seperti yang diperlakukan sini yaitu asuransi kan, asuransi riba kan. Itu sistem sosial mereka miliki. Nggak ada Islam tidak ada seperti itu. Islam luar biasa. Nggak ada tandingan sistem sosial kesejahteraan rakyat. Nggak bisa ditanding oleh manapun saja. Orang kaya wajib bersakat Tadi kita sebutkan. Kemudian ada lagi pemerdekaan budak diberi pahala. kamu memerdekakan budak orang tertentu sudah dimerdekakan ya kan? kamu banyak sekali dari Islam aturan berbuat baik itu dan merdekakan budak. Bahkan Rasulullah SAW anak masalah anak yatim. Ada nggak sistem dalam Pancasila? Nggak ada. Rasulullah mengatakan anak wakaf wakafilul yatim ini. Aku dan pembantu anak yatim, apa namanya, masuk anak yatim seperti ini dalam surga kata Rasulullah. Dekat duduk dengan Rasulullah Kemudian juga masalah janda. Dan Islam di, diberi hati. Orang yang selalu membantu, bantu orang. Luar biasa. Nggak ada ini dalam undang-undang mana. Nggak ada. Sistem ini nggak ada dimiliki oleh bangsa manapun saja. Kalaupun mereka miliki, itu setelah terinspirasi oleh ajaran Islam. Nah, oleh sebab itu ikhwan, indah memang orang yang dapat hidayah. Karena inilah banyak orang masuk Islam karena melihat sistemnya itu sangat kompleks dan lengkap. Tidak ada yang kurang. Menyuruh kepada keadilan, itu jalan-jalan menuju keadilan itu ditunjukkan. Bagaimana keadilan memilih pemimpin, bagaimana keadilan gini. Bukan seperti mana yang dipahami orang demokrasi itu membagi rata. Orang profesor sama suaranya dengan orang yang tidak sekolah sama sekali kan? Itu adil nggak? Nggak adil. Maka sistem-sistem luar Islam itu nggak akan bisa menerapkan keadilan. Yang akan bisa memberikan keadilan hanyalah Islam. Percayalah. Nah, ini tidak dirasakan keadilan ini tidak dirasakan oleh orang. Karena mereka tidak mengambil hidayah Islam itu. Tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya. Maka kita katakan hukum, kisos, adil. Bukan zalim itu. Itulah yang adil. Ya. Kemudian keadilan itu dalam Islam bukan semata-mata menghukum pelaku, tapi punya efek istilah orang sekarang, punya pengaruh luar biasa ketika orang membunuh dengan sengaja di kisos, itu bukan balas dendam kepada si pembunuh, tetapi adalah sebagai pelajaran pada buat orang sekian orang banyak mikir kalau melihat bahwa kalau melakukan pembunuhan akibatnya juga dibu mikir. Makanya Allah katakan, Walaupun fi qisasi haya. Bagi kalian dalam melaksanakan kisah itu kehidupan. Loh, orang dibantai kok malah hidup. Kan itu filsafatnya nggak masuk akal kan menurut manusia kan? Tapi ketika hukum kisah diterapkan, manusia kejahatan akan sangat minim. Nah ini tidak tidak bisa dijangkau oleh hukum pun saja, tidak akan bisa tanding oleh hukum mana saja. Itu adilnya Islam ini. Ya, jadi adil dalam Islam itu bukan berarti menyamaratakan hak dan kedudukan. Sementara yang dipahami oleh orang-orang HAM menyamaratakan hak laki-laki dan perempuan tidak mungkin. Jadi kalau orang HAM itu sekali-kali kita katakan kamu kalau ingin menyamaratakan hak dengan laki-laki dan perempuan, tolong kamu sih pakai BH deh. Ya kan? Coba kamu pakai BH dah. Kami ingin lihat gimana bentukmu. Masa makan laki-laki dan perempuan? Karena Allah telah memberikan tanggung jawab kewajiban masing-masing. Tidak sama tanggung jawab dan kewajiban. Ya kan? Dan itulah keadilan. Masa wanita bisa dibebain tugas-tugas laki-laki? Yang mana fisik dan penciptakan yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifatnya juga berbeda. Wanita lebih banyak memakai perasaan, laki-laki lebih banyak memakai pemikiran. Beda sekali, tidak akan bisa disamakan. Kalau dia katakan, kan banyak wanita yang hebat dengan laki-laki. Banyak bagaimana? Coba bandingkan jumlah wanita yang hebat dengan lelaki yang hebat. Mana yang lebih banyak? Bukan dibandingkan tukang becak dengan dokternya perempuan, ya kan begitu. Tapi bandingkan pintar sama pintar, jangan rendah di sini. Nah, mereka tidak bisa. Islam itu punya sistem yang tidak akan bisa ditandingi oleh manapun saja aturan di dunia ini. Tapi bukan berarti keadilan itu membagi samara rata, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu definisi keadilan Islam. Ya kan? Mengasuh anak itu kewajiban siapa? Mencari nafkah itu kewajiban siapa? Di ya, Islam diatur. Ada tugas-tugas kewajiban yang berbeda-berbeda. Ya kan? Itu Allah sudah atur. Tapi sekarang ada orang yang menurut keadilannya adalah membiarkan wanita sama seperti laki-laki. Membiarkan laki-laki seperti wanita. Akhirnya banyak sekarang bencong-bencong. Banyak sekarang ibu-ibu yang ahli angkat besi. Ya kan? Jadi konektor, ada nggak? Lihat nggak? Ada. Jadi konektor, jadi sopir bus perempuan, tukang parkir. Itu bukan memuliakan perempuan, itu menghina mereka. Dan Barat kenapa pakai sistem ini? Karena kalau perempuan yang bekerja di perusahaan gajinya mesti rendah dan mereka tidak berani melakukan kritikan-kritikan. Dan setelah itu apa? Kalau negara kita akan menemukan kerusakan. Anak-anak tidak terdidik. Bagaimana bisa didik? Didik oleh pembantu yang taman SD. Ibunya dokter, ngajar orang lain. anak ini oleh orang taman SD. Akhirnya akhlak anaknya lebih bejat daripada pembantunya. Jadi ada, Islam sudah mengatur sistem yang yang sistematis, yang lebih sempurna. Ya, Akhirnya anak-anak mereka, ibu juga kerja, bapak juga kerja ya kan? Akhirnya dia mencari perhatian di luar ru rumah. Punya pacar, punya teman, dan seterusnya. Akhirnya terjadilah berbagai macam pelanggaran susila di tengah masyarakat. Karena masing-masing telah meninggalkan posisinya. Ibu tidak pada posnya, ayah juga tidak pada posnya terjadi kerancuan dan kerancuan di dalam tengah masyarakat. Maka Islam yang lebih baik. Islam bukan menghina wanita, bukan merendahkan, justru menghormati wanita. Ya kan? Karena wanita dalam Islam didudukan sebagai ibu, sebagai saudara perempuan, ya kan? sebagai is, istri. Itu laki-laki menawinya, wajib menafkahinya. Bukan wanita yang banting tulang untuk mencari kerja, mencari makan. Nah ini tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak mempelajari Islam atau mengamalkan is. Ini akibatnya. Dan kadang-kadang yang berpandangan menolak hukum-hukum Islam itu bukan orang-orang non-muslim. Tapi yang berlabat doktor-doktor. Yang mengaku sebagai dosen-dosen agama kadang-kadang. Pemikirannya justru tidak sesuai dengan Islam. Mengaku sebagai doktor, dosen, pengajar agama is. Ini yang membingungkan masyarakat. Kenapa? Yang mana akan mungkin dia paham tentang ajar Islam? Gurunya saja orang kafir. Ngambil profesor, eh, ngambil MA dan doktornya di barat. Gimana akan belajar Islam? Gimana dia paham? Sehingga yang dia menurut dia, apa yang diambil di barat itu dianggap oleh dia cocok dengan Islam, dicocok-cocokannya seterusnya. Nah ini bahaya sekarang. Makanya keindahan hidayah bagi rasakan bagi akhwat-akhwat yang dinaungi oleh suaminya, oleh saudaranya yang berhijab. Betapa hidupnya nyaman. Tidak pernah disiksa, tidak pernah ditelepon oleh cowok-cowok yang macam-macam. Coba lihat wanita-wanita yang lajang dan seterusnya. Dinikmati oleh banyak laki-laki. Kemudian kalau hamil kadang dibunuh. Ya kan? Betapa banyak kasus terjadi dengan tengah masyarakat. Korban-korban pergaulan bebas tidak terhitung banyaknya. Masih belum jugakah manusia sadar? Hanya dengan menikmati ajar Islam, mengecap hidayah Islam, kita akan merasakan manis nikmat hidayah itu. Oleh sebab itu, kemudian ibadah-ibadah. Tadi sedikit sudah kita singgung. Ibadah. Ibadah kita nggak berat-berat. nggak susah-susah. Sebagian agama, kalau tidak beribadah di tempat ibadahnya, tidak disah. Nggak? Nggak Kan begitu. Terkait dengan apa namanya apa namanya ketentuan-ketentuan seterusnya adalah harus bersama biksu, harus bersama ini itu. Kalau tidak tidak bisa beribadah. Kita kan enggak. Bahkan ibadah dalam agama kita sangat mudah dan gampang. Enggak ada air boleh taya enggak sanggup berdiri boleh du. Mana lagi di sini? Beda dengan aturan-aturan buatan manusia. Pokoknya begitu ya begitu. Bukti sekarang salah satu contoh aturan bayar pajak. Pajak bumi dan bangunan itu. Miskin dan kaya tetap bayar pajak bumi bangunan. Tidak ada. Rata pokok nggak mau. Punya pekerjaan tidak punya pekerjaan sama saja. Itu kan aturan manusia. Tidak punya toleransi. Ini pengalaman sedikit. Seminggu yang lalu. Saya nyebut anak ke Jogja. Mau mampir lihat anak juga di Tengaran Pondok Al Irsyad. Mutus dari Sragen ke Selatiga melewati pasar Gemolong. Sebelum masuk pasar Gemolong, ada petunjuk jalan, mau ke salah tiga belok kanan, lurus ke daerah lain dan lurus ke Seragen lagi terus. Sampai di pertigaan pasar, saya masuk kanan. Saya masuk kanan. Karena petunjuk jalan adalah kanan. Ini pasar, masuk. Sebelum itu ada lintasan kereta api, ada persimpangan, saya di stop polisi. Stop polisi berhentikan. Berhentikan. Setelah saya berhenti, mana SIM dan STNK? Nah kasih, ini SIM STNK. Terus dia bawa, tanpa ngomong apa-apa. Terus diberi sama temannya, temannya ini bawa ke dalam pos polisi. Dia pos pos tempat jaganya dia. Di situ ada komandannya atau salah seorang dari pimpinan dia, dua orang di situ. Saya dipanggil ke sana. Anak bingung, nggak tahu apa salahnya, nggak tahu anak. Terus sampai di situ, bapak telah melanggar aturan lalu lintas. Lah, apa aturan lalu lintas yang saya langgar pak? Di situ kan sudah dilarang masuk, Pak. Nggak boleh masuk. Loh, memang ada tandanya, Pak? Ada, jelas sekali. Loh, kalau jelas saya pasti melihat, Pak. Sama sebelum buta. Kalau jelas pasti saya lihat, Pak. Saya nggak lihat sama sekali, Pak. Dan saya baru lewat wilayah ini, juga nggak paham. Kata ini satu jalur, Bapak masuk di sana harus lewat dan melanggar. Pasal begini, begitu. Oh, begitu. Ya, tapi saya nggak lihat, Pak. Saya nggak tahu bahwa itu dilarang. Dan saya orang pertama lewat di sini pak, bukan saya. Bapak boleh lihat plat mobil saya, saya dari Jember. Maaf pak, saya nggak tahu. Oh nggak bisa, pokoknya siapa melanggar harus ditilang. Ya silakan pak tilang. Tilang. Ya, ditilang. Terus bapak harus datang tanggal 22 ke pengadilan negeri, negeri Sragen ngambil ngambil SIM. Loh, nggak bisa pak, saya tinggal di Jember gimana? Jauh. Pokoknya ya begitu. Pokoknya si bapak saya, saya tahan, bapak ngambil itu. Terus pas keluar, rupanya ada ikhwan liwat anak, sedang keluar mobil, mungkin dia kenal. Pas keluar dia, ini Ustaz Ali ya? Oh iya. Siapa? Oh, Ustaz ada apa Pak? Ustaz bisa ada yang mati. Oh ini ada sedikit saya dibil- melanggar ini dibilang saya sebutkan. Oh itu saya bantu aja Ustaz ngambilnya, saya kasih sama dia uang untuk bayarnya dia yang bantu. Tapi ibrah di sini apa? Yang aturan manusia tidak ada namanya teloran, toleransi. Toleransi. Nah, tahu nggak tahu bapaknya bapak melanggar. Ya saya nggak melihat. Setelah saya sampai di Tengaran, saya tanya juga. Bapak Wia eh, Anto namanya. Beliau juga dari Padang, wali santri di Alisa. Saya tanya, anak tanya sendiri. Iya, saya kena juga di situ. Katanya ada, tapi tidak lihat katanya. Tapi ada koreksi di sini. Kalau memang itu adalah, kenapa tidak ditunggu di awal persimpangan? diarahkan mobil nggak boleh masuk sini pak masuk ke sana kenapa ditunggu di ujung jalan setelah orang melanggar baru dihukum ini cara nggak benar ya kan cara nggak benar kalau bukan untuk menjebak kan harusnya tunggu di simpang sebelumnya diarahkan ya kan diarahkan tapi kok ditunggu di ujung sini itu polisinya empat orang nunggu loh empat orang kan bisa dibagi tenaganya dan itu kita lihat, itulah aturan manusia. Dan saksikan betapa banyak orang tua di Surabaya atau Jawa Timur curi cemangko kan? Anak-anak curi sendal kan? Itu tuan manusia kan? Kan tidak berperi kemanusiaan kalau hukum seperti ini. Dalam Islam enggak. Orang tua hanya semangko dicuri enggak ada hukumannya itu dalam Islam. Anak-anak belum kena hukum. Karena belum bang. Lihat aturan manusia. Lihat aturan manusia. Nah ini yang saya ingin kita bandingkan. Bagaimana hidayah dalam Islam. Betapa jeleknya hukum manusia. Tidak berperi kemanusiaan. Orang tersalah beda dengan orang yang membuat kesah, kesalahan. Dia tidak sengaja. Dalam Islam tidak berdosa. Dia kalau melakukan sebuah kesalahan tidak disengaja. Itu bedanya. Dan kasus seperti ini kalau kita lihat hukum kita umum itu. Maka sangat memperhatikan ketika ada orang-orang yang sudah ibu-ibu 60-an dalam tahanan, itu ketika Pak Patrialis cerita waktu beliau Menteri Kehakiman, beliau cerita begitu. Kasihan sekali. Ibu-ibu tua sudah dihukum. Yang tidak bisa apa-apa. Buat apa dihukum ini orang? Kan sudah kita lihat betapa anak SD, anak orang curi sendal dihukum, jelas, ya kan? Curi semangka belum diambil, belum dimakan semangkanya, juga dihukum. Ini hukum buatan manusia. Islam tidak seperti itu. Masihkah mereka para pakar-pakar hukum yang bejat ini mengatakan hukum mereka adalah bagus? Hukum Islam lebih indah. Jauh lebih indah. Maka ini sebagai ibrah bagi orang-orang yang sombong dengan hukum-hukum ciptaannya dan lari dari hukum Allah tidak akan membawa kesejahteraan bagi bangsa ini bahkan menyebabkan kezoliman-kezoliman bagi orang-orang yang tidak berdaya. Islam kalau orang tak salah nggak dihukum, ya kan? Orang tak salah dia tidak sengaja melakukan kesalahan itu nggak dihukum dalam Islam. Apalagi tadi anak kecil mencuri sendal semacam itu nggak dihukum dalam Islam karena dia nggak balik semacam dimaafkan itu kan. Nah, ini buktinya betapa hukum-hukum buat manusia tidak apa bermutu Nah ini yang ingin kita lihat. Betapa indahnya hidayah Islam itu. Tapi kenapa manusia lari? Maka manusia hidup dalam keadaan merana sengsara begini karena mereka lari dari mempelajari mengamalkan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak waktu itu tidak ada meniak, ada nggak ada prem-prem, nggak ada nggak ada memang tampang anak ingin melanggar-langgar aturan tidak. Makanya anak pakai sikbel, macam kalau Anda tidak pakai seatbelt itu pasti sudah kena dua ini. Oh, Bapak tidak kena seatbelt lagi nih. Ha, kesempatan. Pengalaman juga pulang acara di Padang di sini. Kami sama Pak Bahrun mau ke bandara. Baru habis makan di pinggir di mana itu ya daerahnya di Tabing ya. Di, di sebelah ma, ma, rem matahari, eh, re, ah, kereta api, rem matahari, kereta api makan. Lalu di situ ada orang Rusia. Jadi kalau masih belum sempat masang, karena dekat sekali belum sempat masang seatbelt. Pak Bahrul masang seatbelt, Ana belum sempat masang seatbelt karena bicara-bicara itu nggak tahu ada polisi top gitu. Langsung kena. Loh, kami kan baru naik di sini, Pak, belum langsung masang masih mau. Wah, nggak bisa, kena. Nah, itu buktinya. Jadi, begitulah bagaimana kalau hukum manusia dan bagaimana hukum Allah. Jadi moral hukum Islam tidak akan bisa menandingi hukum manapun saja. Toi dalam bidang wes. Dalam bidang sosial kita bicara, dalam bidang politik dalam bidang politik. Islam lebih indah. Masalah taat kepada penguasa, betapa banyaknya hadis-hadis, ayat-ayat. Ya kan, ini sudah kita bahas, dan mungkin dan Ustadz lain sudah pernah bahas mungkin. Bagaimana Islam mengatur politik. Ah, dan juga dalam sebuah tulisan anak, pandangan politik alusuna terhadap penguasa. Itu jelas sekali. Bagaimana Islam mengatur hubungan politik antara rakyat dengan penguasa. Jauh lebih bermutu kita lihat sistem ah, pemilihan umum yang pemilihan caleg dan pemilihan umum yang ada di negara kita sekarang betapa banyak makan dana dan makan korban. Tipu-tipuan, kerusakan dan luar menimbulkan masalah baru. Menimbulkan masalah baru, masalah yang tidak putus-putus. Sehingga pekerjaan bangsa ini tidak ter, tidak terukur dengan tenaga yang ada. Tidak bisa. Karena sistem ini begitu sudah semua saya sadar tokoh politik, para tokoh-tokoh negara, bangsa ini tahu bahwa sistem ini adalah sistem yang bejat, sistem demokrasi seperti ini. Betapa tidak? Coba lihat. Penipuan, penghinaan, dan adu domba segala macam terjadi di mana? Belum lagi biaya pemilihan umum yang makan triliun rupiah. Ya kan? Terus apa yang terjadi? Ini tidak sangat efisien sekali. Islam sangat sederhana. Tidak perlu berbulan-bulan milih pemimpin itu. Sederhana sekali. Ada ahlul ahli wa ahli. Tokoh-tokoh terbesar dalam bangsa ini. Mungkin ahli di bidang kesehatan, ahli di bidang keamanan, bidang ekonomi, di bidang sosial, bidang apapun saja. Berkumpul orang-orang yang pintar di sini semua. Ya kan? Merembuk. Tanpa ada dasar apa-apa, siapa yang layak untuk jadi presiden? Gampang. Tapi ini rakyat semua milih, Maka serius-serius berkali saya bandingkan. Jangan kita bicara masalah biaya caleg mengeluarkan uang yang miliaran rupiah. Belum lagi biaya negara yang mensubsidi biaya pemilu itu triliunan. Sekarang kita hitung saja. Yang ikut pemilu itu berapa rakyat? 200 juta umpamanya kan? Atau berapa? 150 juta rakyat lah ikut pemilu. Ya kan? penghasilan mereka kita taruh saja 10 ribu saja per hari. 10 ribu. Ya kan? Berapa itu? kerugian negara. 150 juta tambah 0,4 berapa jadinya? Hah? Berapa nolnya? Kalau 50 juta apa? 150 juta, 50 juta berapa nolnya? 7. Ya kan? Tambah 4 jadi berapa nolnya? Hah? 12. Berapa itu? Satu hari itu kerugian. 150 berapa? 15 miliar atau 150 miliar? 15 miliar atau ya sekarang 15 miliar satu hari. Coba bayangkan. Kerugian yang Padahal kesejahteraan, keadilan yang dijanjikan itu-itu saja. Siapapun yang di presiden tetap begini-begini aja. Ada bedanya nggak? Sebelum gua Abdurrahman Wahid jadi presiden, apa glamornya? Apa kepanyenya? Terbukti nggak? Terus telah Megawati, terbukti nggak? Terus Pede Yudhoyono, berapa ada perubahan-perubahan yang berarti? Tetap aja sama, siapa kan jadi presiden. Kenapa harus buang biaya yang segitu banyaknya? Kalau digunakan itu kesejahteraan kesehatan, pendidikan, ini akan lebih berguna. Maka lihatlah, Islam sangat simpel, sederhana, tidak berbelit-belit. Ini untuk pemilu berapa makan korban, jiwa yang melayang, polisi nggak bisa tidur, ya kan? Sehingga masalah bangsa ini bergulir terus. Sekali lima tahun kita menciptakan masalah bagi bangsa. Kan itu namanya. Menciptakan masalah bagi bang bangsa yang harus menyelesaikan. Nah inilah pola kalau orang tidak mempelajari agama, pola pikirnya itu tidak ke arah yang lebih bermanfaat. Tapi lebih mementingkan teori, tidak manfaat yang dicari. Yang harusnya dipikirkan kesejahteraan rakyat yang diutamakan. Daripada teori-teori inilah yang adil yang adil. Motor rakyat pun kalau pemilih pun tergantung uang yang ngasih kan. Kalau uangnya ini sepuluh ribu, lima ribu ya pasti yang sepuluh ribu yang dicoplos. Kan gitu. Ini kan semuanya permainan syaitan semua, lingkaran setan semua. Jadi ini sudah berapa kali kita kritik dan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang ini. Baiknya ini dihentikan sudah. Tidak benar. Karena itu juga kalau kita berlansarkan jangan jangan Islam. Dasar negara pun menyebutkan itu Pancasila yang dasar keempat itu menyebutkan begitu Permusyaratan, perwakilan. Bukan sistem ini. Jadi oleh sebab itu pendiri bangsa kita sudah merumuskan hal yang bagus juga. Maka jangan melenceng dari apa yang memang atau secara undang-undang pun ini sudah tidak cocok dengan jalur undang-undang yang ada. Dari sisi politik tidak tidak banyak kita bicara masalah politik, apalagi mau pilpres ini ya. Taib, di sisi kesehatan, subhanallah di sisi kesehatan, ini nggak akan ada tandingannya. Ya, kita setiap hari itu minimal berapa kali cuci muka? Lima, lima kali. Bersih. Kalau mimpi kita atau berhubungan suami istri wajib bersih. Bahkan kata Rasulullah SAW bahwa mandi itu wajib pada setiap jum. Coba bayangkan. Gak ada negara, gak ada atur manapun seperti ini memberikan kebersihan. Itu dari kebersihan jiwa saja. Kebersihan lahir saja dulu, badan. Bahwa orang-orang Islam itu adalah kita kabar berkumur-kumur, ya kan? Kan mulut ini kalau lama nggak dibersihkan kan bau ya, Telinga dibersihkan, kan gitu. Subhanallah. Makanya kemudian khitan yang banyak juga menyebabkan orang barat masuk Islam itu di situ. Kebersihan itu. orang Islam itu bersih lebih bersih. Orang barat, orang non muslim, orang mana itu kalau antum lihat, itu karena dia harum karena karena mandinya pakai embody. Dia mandi nggak pernah. Kalau sedikit lewat itu, coba antum dulu, amis amis. Karena mereka embody aja digosok terus. Mandi jarang. Benar. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hayatul Hayara menyebutkan tentang bagaimana ibadah orang Kristiani, orang Nasar, Nasrani. Diceritakan oleh dia, mereka memuji Allah kencingnya netes di pahanya. Maksudnya apa? Tidak bersih. Kan ada syarat kebersihan bagi mereka dalam beribadah. Bahkan sebagian agama justru mengotori ibadah kalau mau beribadah. dicorek-corek, diwarnai putih, merah, semacam. Ah, gini, gini, gitu kan. Mau beribadah, mengotori ibadah. Ada juga agama yang ibadahnya telah Islam tidak. Mau sholat, wajib tutup. Au. Gak ada. Agama manapun. Orang yang terdapat hidayah ke Islam jauh lebih nyaman, tentram jiwanya. Beribadah rapi, sholat rapi, barisannya rapi, rapat, seterusnya. Nggak ada sistem ibadah seperti ini. Di agama manapun saja. Ibadahnya jelas sekali, gampang, tidak sulit. Maka hidayah ini yang harus kita ingat. Akan semakin membuat kita erat untuk menjalankan ajaran Islam ini. Yakin benar dengan kebenaran ajaran Islam ini. Kalau kita bicara masalah ibadah, puasa itu luar biasa sebetulnya nilai-nilai religi, nilai-nilai pesan-pesan uh, keimanan yang tersimpan dalam ibadah puasa. Mungkin antum bisa lihat dalam tulisan anak pesan-pesan uh, apa dalam ibadah-ibadah puasa atau hikmah ibadah yang diambil dari ibadah puasa banyak sekali sebetulnya. Pesan-pesan yang mungkin timbul dari seseorang berpuasa. Jadi ibadah dalam Islam itu sekaligus membentuk ah, akhlak kepribadian, karakter Ketika orang berpuasa itu apa yang terjadi pada diri banyak sekali. Ketika dia berpuasa, kalapar ya. Kalau dia itu melaksanakan ibadah berdasarkan ilmu dan iman, dia sedikit terbetik hatinya. Uh, betapa besarnya nikmat Allah yang selama ini saya makan santap setiap hari kapan saja bisa. Sekarang saya dilarang hanya 6 jam saja. Uh, besar nikmat Allah selama ini. Hanya 6 jam saya sekarang ini ditahan dulu Walaupun itu semuanya sudah tersedia di di meja makan, di golkas, makan-makan siap disantap ya. Tapi berat rasanya. Enam. Membuat kita bersyukur. Membuat kita tidak som. Lalu juga ketika kita kelaparan saat Uh, bagaimana dengan saudara-saudara saya? Bukan hanya satu bulan dia merasa ini. Bukan hanya di siang hari dia merasa ini. Bahkan bertahun-tahun dia hidup mungkin membanting tulang. Tidur dalam keadaan kelaparan. Ya kan siang. Di sini menimbulkan rasa apa? Tepas selera. Rasa ingin membantu. Rasa sosial yang dalam. Ya kan? Rasa lapar kita pernah nggak ingat? Ketika kelaparan itu, bagaimana dengan tetangga saya yang berkekurangan? Bagaimana dengan saudara-saudara saya yang berkekurangan? Pernah nggak ingat? Pernah nggak terbetik dalam ingatan kita? ketika berpuasa. Pertanya kepada diri, kenapa itu tidak hadir dalam diri kita ketika berpuasa tidak mampu mengambil hikmah-hikmah seperti itu? Karena apa? Tidak berilmu dan tidak diamalkan itu. Karena tidak berilmu, tidak mampu menggali makna ibadah itu sendiri. Banyak sekali pesan-pesan ibadah puasa itu dalam diri kita sebetulnya membentuk karakter seorang mukmin. Jadi ibadah dalam Islam itu bukan semata-mata penyembahan kepada Allah, tapi di balik itu juga membentuk karakter seorang muslim. Membentuk karakter seorang muslim tersebut. Baik, saya tanya sekarang. Undang-undang mana yang mengatur orang beribadah selain Islam? Ya kan? Lihat agama-agama lain bagaimana ibadah mereka. Tadi sudah kita gambarkan ada yang beribadah sebelum beribadah justru mengotori dirinya, ada yang beribadah dengan keadaan terbuka aurat dan seterusnya. Ada yang beribadah dengan musik dan seterusnya. Dan juga sebagian umat Islam sudah mulai meniru ibadah dengan musik ini. Ya kan? Oleh sebab itu, agama kita ini luar biasa. Ketika kita mendapat hidayah, bagaimana bentuk beribadahnya dan seterusnya. Betapa ibadah itu bukan hanya sekedar juga, tapi melapangkan dalam jiwa kita. Merahkan sesuatu yang sangat berarti dalam diri kita. Makanya sering kami katakan, Seseorang kalau kiamu lail, puasa Senin Kamis, coba laksanakan ini satu bulan saja, antum akan merasakan kekayaan sesuatu kepuasan dalam diri antum. Yang tidak akan antum bisa gambarkan bagaimana rasanya itu. Hidup ini bersemangat selalu. Bergairah selalu hidup ini rasanya. Cobalah antum kial mulel, kemudian puasa Senin Kamis ya, berkhala yang baik, antum terasa bertapa nyaman dan tentram sejiwa ini. Jadi ibadah, makanya Allah menyuruh kita beribadah bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Kembalinya, karena jiwa ini perlu diberi apa? Makan juga, di tubuh kasar kita. Maka makanan jiwa ini adalah yaitu ilmu, agama, ya pengetahuan agama, kemudian penghayatan, penghayatan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, kemudian juga apa namanya eh, berbuat baik kepada orang lain itu kepuasan jiwa karena jiwa ini butuh untuk dipuaskan juga diberi makan juga baik di bidang kesehatan sedikit sudah kita singgung ibadah juga kita singgung apa tadi lagi kebersihan kesehatan ya makanya Islam mengharamkan kalau kesehatan Islam mengharamkan kebersihan tadi kita sebutkan sebenarnya kita diwajibkan mandi berwudhu terusnya ngosok gigi ya kan Kan diajarkan sebelum beruduk kita apa? Kumur-kumur ya kan? Memasukkan air ke hidung ke hidung. Itu mengeluarkan kotor-kotornya ada di sini. Maka orang Islam itu ya memang ganteng-ganteng. Gitu. Bersih-bersih. Kenapa? Tapi kalau nggak sholat ya podoai. Sami mawon. Karena nggak bersihkan dirinya. Kalau orang sholat, sebelum beruduk dia kumur-kumur. Mulutnya nggak bau. Hidungnya dibersihkan. Jadi ciri hidungnya itu nggak nyulur-nyulur keluar. Kemudian kalau kita bicara masalah kebersihan lagi, maka kita diwajibkan memotong, memotong bulu anak, bulu kemaluan. Diwajibkan mencabut, eh, diharuskan mencabut bulu keti. Iya. Memotongku, bersih nggak Islam? Bersih. Tapi ada orang sekarang ini ingin seperti binatang. Rambutnya dipanjangkan, kukunya dipanjangkan. Benar nggak? Hah? Lalu pakai baju yang robek-robek, ya kan? Subhanallah, Allah telah jadikan dia sebaik-baik makhluk, dia ingin jadi makhluk yang buruk. kalah khalaqna insana fi ahsani takwim. Allah jadikan kita dalam bentuk yang sangat baik dari makhluk yang lainnya. Sekarang bagi manusia justru malah seperti ingin merah, kukunya dipanjangkan, mau menyaingi harimau. Iya kan? Cobalah orang yang tahu sunnah, orang yang tahu ajaran Islam, bulu ketiaknya dicabut. Istrinya nyaman. Ini baru di pintu saja, baunya sudah ke dapur. Ya kan? Nikmat menjalankan sunnah itu luar biasa. Ketika berhubungan suami istri segala macamnya, itu luar biasa. Ketika orang melaksanakan sunnah. Ya kan? Makanya ikhwan, luar biasa. Islam ini mengatur kebersihan jasad saja sebegitu, Paling kebersihan jiwanya. Tidak boleh dengki, tidak boleh hasad, tidak boleh uh, sombong, dan seterusnya. Ini penyakit-penyakit yang mengotori jiwa. Tapi kita lihat bagaimana Islam mengatur kebersihan. Maka saya tanya, ada nggak aturan dunia itu sampai ngatur bagaimana cukur bulu kita? Disuruh cukur bulu aman, eh, cabut bulu kita? Nggak ada kan? Mencukur bulu kemaluan nggak ada itu. Diatur sebersih bersihnya kita ini. Makan cuci ta? tangan. Subhanallah. Kalau makannya ditutup, Sebab Rasulullah sungguhnya setiap tahun dalam satu tahun atau satu malam turun Allah penyakit, Allah menurunkan penyakit maka tolong tutup makanan kalian. Walau Allah dengan urat gitu kan? Baca mulai. Disuruh tutup makan. Kita bicara masalah ilmu kesehatan sama luar biasa atau kebersihan. Nah kan ada tandingnya. Maka tadi kita contohkan hal-hal yang sepele-sepele saja. Motong kuku. Maka kata salam, kaum minal fitro, Ada lima fitro saja itu. Fitro Bani Adam. Motong kuku, merapikan ku, umis, kemudian mencabut bulu, ketiak, mencukup bulu, maluan. Dan mandi setiap uh, sekali 40 hari atau ya kalau dalam sebuah riwayat. Oleh sebab itu, Islam ini luar biasa bersih memang makhluknya. Jadi kalau ada orang pakai baju uh, dengan alasan suhud, baju nggak digosok, kerut-kerut ya, itu bukan mencerminkan ajaran Islam. Membuat orang malu, membuat orang lari dari Islam. Ya, jadi antum yang punya jenggot, jenggot itu disisir. Dibawa sisir dalam saku, kalau mau masuk rumah itu Disiru jenggotnya biar istrinya lihat, wah semakin ganteng suami saya pulang. Ya kan? Rapi. Harus seperti itu. Janggut itu disampo. Oh begitu, biar bersih. Jadi memang bersih, ikhwan. Anak ingatkan sebagian jangan antum apa namanya kumal begitu nggak boleh. Karena ada sebagian istri ini, ini keluar dari maudhu ngaku kalau dia pulang itu bajunya nggak diganti-ganti, besok diulang lagi. Ini kan nggak kotor, ini kan nggak najis gitu. Kan najis boleh sholat, iya nggak najis, tapi itu kotor namanya. Beda antara najis dan kotor. Dia sudah bawa keringat itu semacam. Kadang-kadang tidur lengket di alas kasur bawa keringatnya, ini nggak nyaman, gimana antum? Ya, makanya istri antum kadang-kadang nggak mau tidur dekat antum. Lalu bilang sudah curiga pula ini sudah ada yang lain tuh gimana? Karena karena antum nggak bersihkan badan. Makanya Rasulullah sebelum masuk rumah apa? Bersiwa. Bersiwa. Bersih, ikhwan. Jadi ajaran Islam ini kenapa kita tidak merasakan nikmatnya? Karena kita tidak punya ilmu dan tidak mengamalkannya. Itu masalahnya begitu. Tahu Islam menyuruh potong kuku. Dia kukunya dipanjangkan. Mau niru bina? Islam tuh membuat penduduk eh, apa pemiliknya itu orang bersih, Ya gagah begitu. Makanya disuruh menyangkan jenggot. Kalau antum cukur jenggot kayak apa itu orang itu? Ya kan? Apalagi setelah dua hari dicukur gimana kayak jenggotnya? Mengerikan kan? Kotor kayaknya. Kalau dipanjangkan, umumnya bukan saya ya. Orang berjenggot itu adalah gagah. Kelihatan beraninya. Jantan gitu loh. Kalau nggak berjenggot itu makanya sebagian orang yang nggak punya jenggot nyesal ya ini kayak beda saja saya dengan nggak ada beda dengan istri saya sama sangat punya jenggot. Bahkan sebagian akhwat kadang-kadang kalau nazar itu dilihat, oh nggak punya jenggot deh, nggak enak. Aisyah saja menyebutkan memuji Allah, maha suci Allah yang menghiasi laki-laki dengan jenggot. Ini perhiasan, mahkota. Antum lihat, mana lebih ganteng singa daripada harimau? Darah kan? Singa itu. Ya. Kelihatan jantannya itu. Makanya orang non-muslim itu, kalau lihat orang berjenggot, dia juga getar-getir itu. Tapi kenapa? Mungkin teroris. Itu. Kemarin saat saya kesini sini ke Padang ini ada tiga orang orang barat itu, besar-besar badannya. Selalu aja ngeliat-liat dengan ujung matanya ke anak. Curiga teroris gitu ya. Jadi ikhwan, Islam itu memberikan terbaik untuk kita. Cobalah lakukan. Jangan antum kira antum dengan cukur jenggot lebih mudah. Tidak. Justru antum cukur jenggot lebih tua kayaknya. Ya kan? Kan ada juga sebagian orang ya kan. Saya kalau pakai jenggot ini kayaknya sudah tua. Enggak. Tidak. Ya kan? Justru antum ketika sudah pakai jenggot itu kelihatan lebih berwah, lebih disegani. Oleh anak-anak antum. Ya kan? ketika berjalan lihat beda antara anak dengan ayahnya ini enggak ini anak ayah mana ayah anak ya kan jadi ikhwan apapun yang disyarikan Allah pasti ba baik amalkan itu jangan ragu-ragu pasti antum menemukan kebaikannya begitu pula bagi perempuan apapun disyariatkan Allah pasti itu ba baik jangan coba kritik-kritik Allah lebih tahu dari kita semuanya Baik. Kemudian sudah ya kebersihan. Kemudian apa lagi ini? Keindahan Islam dalam informasi. Dalam informa informasi. Ini adalah kayaknya yang bagian terakhir ini. Keindahan Islam, hidayah Islam dalam informasi bagaimana? Yang banyak sekarang membuat kita sakit hati, yang banyak membuat kita sekarang merasa tersiksa, adalah informasi-informasi. Betul nggak? Ya kan? Informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Atau mungkin fitnah-fitnah terhadap kita. Ya kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Islam menciptakan suasana yang ideal di dalam informasi. Kenapa ini saya bicarakan? Karena di akhir-akhir ini betapa sebagian ikhwan-ikhwan yang sudah ikut pengajian pun menyebarkan informasi-informasi yang tidak tahu jelas benar salahnya. Jangan sekali-kali berdemikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala atur kita dalam memberikan informasi dan menerima informasi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabai janu." Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita-berita, tolong buktikan. Ya. Jangan langsung percaya. Sekarang media informasi baik yang dibaca, mau ditonton, mau yang didengar ya. Baik yang melalui eh, apa namanya dunia maya, al aslu pada dasarnya media informasi itu apa? Fiskun, Pak. Bohong kalau dia mengatakan informasi berimbang, ya kan? Kan gitu. Selalu pasti menguntungkan ada tujuan dan maksud dari informasi-informasi yang ada itu. Maka kita sebagai seorang muslim harus hati-hati menerima informasi. Apalagi informasi itu menfitnah sebuah kelompok tertentu. Wahabi, Salafi, terus suka mengkafirkan orang, teroris, suka membid'ahkan. Ini kan sekarang informasi ini sangat gencar disebarkan. Ya kan? Jangan cepat terfavoritasi dari informasi seperti ini, kecuali kita telah klarifikasi pada orang yang dituduh itu dan media massa selama ini tidak pernah mengklarifikasi isu-isu seperti ini. Said Agil Sirat berapa kali bicara di TV One mengatakan bahwa sumber teroris itu adalah Wahabi dan tidak pernah media massa klarifikasi masalah ini dengan orang-orang yang dituduh Wahabi. Dusta itu kalau mereka mengatakan berita seimbang. Tidak pernah. Biar terbukti kedustaan Said Agil Sirat ini mengatakan bahwa apa namanya teroris sumbernya dari aliran Wahab atau ajaran Wahabi. Ini bukti. Kita apa luas pada? Sehingga kaum muslimin kaum muslimin diadu domba dengan informasi-informasi seperti ini. Maka kita jangan terlalu tergesa-gesa menghukum sebuah kelompok. Baik itu yang dihukum sesat ataupun saja. Sampai kita punya bukti. Ada dalil yang jelas. Kalau tidak kita terlalu berbuat zalim. Apakah itu Ahmadiyah, apa itu Syiah, apapun, apapun saja aliran Ketika kita mau menuduh, tidak bisa berarti kita dia sudah sesat, semuanya kita tuduh dia sesat. Tidak. Timpakan semua nilai keburukan pada dia. Tidak bisa. Tidak boleh dari Islam. Ini perbuatan zalim. Sama yang menuduh umpamanya ya kan. Kebetulan umpamanya di sebuah RT ketangkap ada pencuri. Pencuri sepeda motor umpamanya. Lalu sebelum ini ada pernah kehilangan sepeda motor 4 atau 5. Akhirnya masyarakat apa? Berarti dialah mencuri sepeda motor sepeda motor yang sebe sebelumnya. Ini nggak benar cara ini. Yang ketangkapan dia mencuri ini, ya kan? Pencuri bukan dia saja kan? Nah, ini anda gambarkan, bangga boleh. Walaupun itu aliran sesat, lalu kita memfitnah dia ada yang tidak ada pada mereka, ini zalim, tidak boleh. Apalagi itu adalah dusta dan bohong, fitnah mengadu domba, ini akan lebih parah lagi. Ini akan lebih parah lagi. Nah sekarang kaum muslimin itu nggak nggak filter, tidak memiliki filter menerima informasi. Bahkan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga uh, yang lainnya Al Hakim, uh, eh, Ibnu Majah kalau nggak salah ya, disahihkan oleh Hakim Wakaf Sahabi, Rasulullah mengatakan, Sayati ala nasi sanawatun khuda'atun akan datang pada manusia suatu masa yaitu tahun-tahun penuh dusta. Tahun penuh dengan kepalsuan. Apa kata Rasulullah? Yusaddaqu fihal kadib. Orang dusta dipercayai. Aneh kan? Dusta dipercayai. Wa yukadzabu fiha sadiq. Orang jujur dikatakan dusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Kemudian orang pengkhianat dipercayai, diberi jawabatan, diberi tanggung jawab. Wa yukhawwanu fihal amin. Orang jujur dikatakan pengkhianat. Ini masa. Kira-kira masanya sudah datang. Dan di masa kita inilah betapa kita lihat orang-orang yang pendusta dipercayai orang. Orang-orang yang jujur diingkari orang dan dikatakan berdosa. Orang-orang pengkhianat dianggap sebagai orang terpercaya. Orang-orang terpercaya dianggap pengkhianat. Inilah tuduhan-tuduhan terhadap dakwah salafiyah di Indonesia. Dituduh mereka merongrong persatuan bangsa Indonesia. Mana buktinya? Dusta besar dan tidak ada akidah yang membela pemerintah selain akidah al-sunnah jemaah akidah salafus soleh. Dalam bab-bab akidah selalu dibahas masalah ini. Persatuan bangsa itu jelas dalam akidah kita. Tapi mereka menuduh itu dakwah adalah berbasis teroris. Merongrong kebangsaan ini dan seterusnya. Anarkis. Mana bukti dakwah kita anarkis? pernah Pernahkah dakwah yang membakar pondok-pondok tertentu? Selama ini kelompok mana yang anarkis? Lihat di berita. Kenyataan siapa anarkis selama ini? yang membakar, yang seterusnya. Jadi inilah. Orang percaya kepada pendusta dan menganggap orang yang jujur adalah pendusta. Betapa sekarang ini. Kita tantang orang yang menuduh bahwa dakwah salafiyah itulah dakwah yang anarkis, dakwah apa. Di mana kamu lihat? Pelaku baik secara ilmiah dalam kitab mereka maupun secara perbuatan di lapangan mana mereka melakukan anarkis? Mana? Ini bukti-bukti bahwa ini adalah zamannya. Maka perlu hati-hati kepada kaum muslimin ketika menerima informa, informasi. Itu ketika menerima informasi. Ketika kita memberi informasi, diwakilkan oleh Imam temis dan lainnya para ulama hadis, ketika memberi informasi atau mendengar informasi, ada dua hadis dalam hal ini. Kafabil mar'i isman ayyuhaddisa bi kulli Dalam riwayat lain, kafabil ma'asi Kapabil mar mar'i kadiban ayyuhaddisa bi kulli ma Cukuplah seseorang telah berbuat dosa atau pada orang lain telah berdusta apabila dia selalu mengekspos menceritakan setiap yang didengar telinganya karena tidak setiap yang didengar harus disampaikan kalau tidak jelas kebenarannya jangan sama sekali suka terdengar berita sudah nggak perlu disebarkan Jangan kalau dikatakan dikatakan kila wakol. Maka Rasulullah dalam hadis lain di antara yang dilarang ada tiga hal di antara kila wakol. Dikatakan orang informasinya begini, informasi begini. Dan menyebabnya berbagai bentuk terjadinya pembunuhan, pertengkaran antar uh, apa namanya masyarakat, apa namanya terkelompok antar mahasiswa, atau pelajar biasanya itu. Informasi yang simpang siur terjadilah pertempuran. Bahkan di antara pihak keamanan ya, polisi, tentara kadang-kadang gara-gara informasi yang tidak tidak di cross check. Terjadi hal-hal seperti itu. Maka tidak perlu menceritakan setiap yang dide, didengar. Ini ada memberi informasi. Dan kita dapat informasi, tapi tidak jelas benar atau salahnya. Ataupun benar, tapi kita tahu informasi ini bila dikembangkan akan terjadi kekacauan. Ini tidak perlu disampaikan. Kemudian hadiah yang selain Rasulullah SAW sampai sabda, Man haddatha bi hadithin yura annahu kadibun wa ahadul kadibin Barang siapa yang menceritakan sebuah berita dan dia itu punya indikasi berita ini yuro ini memiliki indikasi adalah dus dusta. Ya, maka dia telah termasuk orang yang berdus dusta. Ini ada informasi. Dan kita lihat sekarang ini yang merusak bangsa kita ini adalah media informasi. Gimana Ustaz? Betapa banyaknya media yang selalu memprovokasi antara rakyat dengan penguasa. Bagaimana rakyat untuk selalu menghujat penguasa. Ya kan? Kebaikan bagaimana pemerintah nggak pernah dimunculkan. Tapi yang dimunculkan semua kesalahan-kesalahan. Ini kan informasi nggak berimbang sebetulnya. Tidak ditunjukkan kemajuan-kemajuan yang dicapai terus-terusnya. Sehingga rakyat juga berterima kasih. Kan begitu. Ini adalah model informasi yang tidak benar. Ya, atau seperti tadi, ya, kelompok-kelompok yang dituduh ya, diinformasikan tanpa ada cross sama sekali. Saya melihat ya betapa banyak berita-berita dusta. Katanya ada buku salah seorang wartawan atau penyiar dari salah satu student TV menulis itu. Saya cari buku itu, habis semua atau memang dihabisi, maksudnya di, dibeli ya. Tapi Anda berapa kali membuktikan kedustaan itu? Di antara seperti terjadi peledakan ATM di Yogyakarta. Itu koran-koran semua mengatakan tindakan teror. Keterangan dari Kapolda Yogyakarta itu mengatakan itu bukan perampakan murni. Tapi berita-berita berhari-hari tetap aja mengatakan itu adalah teror. Apa sebetulnya yang terjadi? Sudah ada keterangan jelas dari Kapolda ini bukan tindakan terus, tapi adalah perampokan. Motifnya tetap aja seperti itu disiarkan. Dan banyak sebetulnya bukti-bukti kedustaan. Seperti awal Ramadan tahun lalu itu, salah satu stasiun TV mengatakan Saudi Arabia telah puasa hari ini. Padahal Saudi Arabia belum melihat bulan. Karena kita lebih dahulu, malam kita dari mereka dulu kan. Di sore hari di sini diberitakan Saudi besok sudah puasa. Mereka belum mulai pulang. Belum ada pengumuman pasti di mereka. Di satu visi kita mengatakan bahwa Saudi besok sudah mau puasa. Ini dusta. Banyak sekali tidak terheran-heran kita. Betapa dusta-dusta media informasi ini telah membentuk opini masyarakat kita sehingga akhlak tingkah laku masyarakat kita lebih banyak dibentuk oleh media ma, masa, cara berpakaian, cara ngomong, cara berakhlak, seterusnya. Betapa kita lihat sangat dipengaruhi oleh media massa. Nah ini musibahnya. Jadi itulah berapa keindahan Islam, bagaimana mengatur hatta di dunia informasi pun di, ada sebetulnya. Ya ajaran Islam itu pokok kompleks dan lengkap. Hanya kekurangan pada diri kita, kita tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Sehingga kita tidak merasakan nikmatnya hidayatul Islam. Tidak merasakan nikmatnya hidayatul Islam Islam. Baik, selesai sudah topik kita insya Allah. Cukupkan sampai di situ dulu, sudah setengah 12. Zuhur jam berapa? Jam 12.04. Dan jam 12 jam 12 kita selesaikan insya Allah. Seperempat jam untuk bersiap-siap untuk salat zuhur. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang ditulis oleh para hadirin. Pertama, bagaimana hukum mencalonkan diri jadi caleg atau apa ini? Ikut parpol di negeri kita ini dengan tujuan untuk menerapkan hukum Allah, hukum Islam. Jika kita tidak ikut, dikhawatirkan parlemen atau pos-pos pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang tidak paham tentang Islam. Jika kita tidak boleh masuk ke dalam parpol, dari mana kita mulai untuk mengubah, ah, mengubah kondisi bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seribu cara. Tidak mesti laut parpol. Ya. Kan ada juga jalur independen sekarang. Ini maksud saya ini ingin membuktikan bahwa dia mengatakan harus parpol. Kan juga ada jalur independen kan? <laughs> Ya kan? Jadi bukan berarti saya juga nggak belajar, nggak tahu hal-hal itu. Ya kan? Nggak bisa dikebuli. Ada jalur independen. Ada DPD. Iya. Ah, Baik, Ini bukan berarti saya katakan bahwa itu bukan satu-satunya jalan harus melalui partai politik, ya kan? Tetapi bagaimana cara kita memperbaiki bangsa ini? Pertama adalah ciptakan generasi yang berkualitas. Didik anak kita orang-orang berilmu. Sehingga mereka lah akan mengambil tonggak estafet berikutnya sudah memiliki kemampuan dan pengalaman yang kuat. Jadikan mereka orang-orang pintar. Didik mereka ya dengan ilmu agama dan ilmu dunia juga karena ini bagian dari dakwah kepada Allah SWT ya tapi kita tidak mengatakan bahwa menegakkan Islam harus dengan politik tidak tapi bolehkah mungkinkah bisa juga salah satu cara bisa saja tapi tidak mutlak bisa sesuai dengan sejarah kita lihat apa yang terjadi di Mesir apa yang terjadi di berbagai belahan dunia dan apapun yang terjadi di sejarah Rasulullah SAW kalau seandainya Islam bisa ditegakkan dengan kuasa, kekuasaan belaka, ya, kekuasaan saja, tentulah Rasulullah SAW saat ditawarkan untuk menjadi raja oleh orang kafir Quraisy, oleh orang Arab, Rasulullah akan teri, terima. Sehingga ketika itu beliau bisa menyuruh orang-orang untuk masuk is, tidak. Ini bukti, bukan dengan kekuasaan Islam itu satu-satunya bisa ditegakkan, atau bahkan belum uh, tidak efektif cara seperti ini, atau bisa kita katakan demikian. Buktinya juga Najasyi adalah raja yang masuk is, Mampu nggak mengislamkan negaranya? Tidak mampu. Tidak mampu. Dan sudah banyak sudah sejarah. Apa yang terjadi di Mesir sebuah ibrah. Tapi gimana caranya Ustaz? Ya, tadi kita katakan tidak kita pungkiri mungkin saja bisa lewat politik, tetapi bukan satu-satunya, bukan bukan cara yang lebih efektif. Kenapa? Karena politik yang ada sekarang bukan mendukung ke arah demikian. Orang-orang mengatakan demokrasi dusta belaka, buktinya apa yang ada di Mesir? Terjadi demokrasi yang jujur? Tidak. Mereka terima. Akhirnya apa yang terjadi adalah kude. Maka yang perlu kita selesaikan adalah generasi kita perbaiki dulu generasi ini. Ya, ini yang sudah umur umur ini tinggal berapa 40 hari lagi itu. Ya kan? Sekarang yang bertarung-tarung dalam jabatan itu kan nggak berapa umurnya. Generasi kita perbaiki. Siapkan generasi, yaitu pengganti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita sepakat bahwa Islam itu diperjuangkan di berbagai sisi. Sepakat kita. Kesehatan, pendidikan, termasuk di pemerintahan. Iya. Tapi, sayangnya, tokoh-tokoh politik yang ada itu tidak memiliki ilmu agama yang cukup. Sehingga mereka yaitu mencela-mencerai bahasanya. Kadang gabung dengan partai ini, kadang gabung dengan partai itu, tidak jelas. Dia menamakan juga partai Islam, tidak jelas. Jadi yang merusak Islam itu pertama adalah partai. Kenapa? Karena Islam bukan satu partai. Waktu awal-awal reformasi, waktu itu ana libur tuh gimana ke Padang ini dan salah seorang ustadz juga berkata, waktu saya mendengar khotib di Istiqomah. Kalau nggak salah yang berpidato waktu itu salah seorang ustadz siapa namanya? kondang juga di Sumatera Barat beliau. Apa saya namanya? Beliau udah meninggal. Uh, dia katakan, ketika itu kan partai Islam banyak ya. Beliau menyatakan, ini adalah menyalahi akal sehat, menyalahi agama, menyalahi fakta yang ada. Bahwa berpecah belah partai Islam banyak tidak akan pernah. Maka beliau katakan, siku capang, siku capek. Sudah ada kita belajar saja SD. Kalau mau lidi satu buah dipatahkan sangat mu, Ketika dikumpulkan memiliki manfaat yang luar biasa. Kenapa tidak satu? Maka saat itu di mana-mana juga kata kami memberikan katakan kalau seandainya partai Islam itu satu, kita siap untuk menjadi pengkampanye tanpa dibayar. Tapi kan yang pecah belah ini adalah tokoh-tokoh Islam ini yang perlu diperbaiki. Yang mengatasnamakan Islam, tapi mereka tidak mengerti tentang Islam ini yang masalah. Sehingga bergabung dengan partai-partai manapun yang jelas men, men, men, cegal, mencekal dan terusnya ya. Undang-undang yang berumah Islam itu mereka bergabung. Ini kan satu hal yang aneh. Jadi langkah pertama adalah memperbaiki kondisi umat ini. Terutama ada tokoh-tokoh Islam, tolong berhenti dari memecah belah umat dan tekanlah hawa nafsu Anda untuk mendapatkan jabatan. Tolong pilih, pilih dari umat Islam ini mereka yang unggul, ahli ekonomi, ya kan? Tidak harus yang ditampilkan harus partai saya. Tidak. Sekarang kan ini masalah partai. Membangun bangsa ini adalah berdasarkan partai, bukan berdasarkan orang yang kafabel, apa istilahnya orang yang memiliki keahlian. Ini menyebabkan bangsa ini kita ini mundur. Sebetulnya banyak orang-orang hebat, mereka bosan dengan politik, nggak mau gabung dengan politik. Akhirnya mereka memang tidak pilih. Tapi pilihlah orang-orang bermutu dari umat Islam, angkat mereka jadi pimpinan. Bagus. Harus seperti itu. Tapi kan dasar mereka bikin partai itu sudah salah adalah untuk mengejar kekua kekuasaan. Maka mereka yang penting dapat kekuasaan bergabung dengan partai manapun tidak masalah. Ini yang jadi masalah. Jadi kita tidak pungkiri, mungkin saja bisa. Tapi ikhwan, kita bukan berarti tidak bisa berbuat, bisa berbuat sekarang ini. Ya kan? Tanpa masuk partai pun kita bisa berbuat insya Allah. Ya, lihatlah di dalam hal-hal yang ada sebenarnya telah difatwakan para ulama kita yang mungkin kita lakukan yang mungkin kita lakukan. Yang mungkin kita lakukan. Keadaan-keadaan yang ada ini bisa kita lakukan untuk memperbaiki bangsa Allah sebetulnya. Bisa saja. Ya kan? Nah, untuk PPLR semesok, ya terserah antum mau pilih siapa. Ya kan? Yang penting adalah orangnya tidak apa? Berada pada posisi yang selalu menjegal umat Islam. Ini kaidah umum. Ini kita bukan bicara politik tapi bicara akidah Islam. Akidah Islam mengatakan haram bagi Anda mengangkat pemimpin non muslim. Itu tidak tawar-menawar. Kalau dikatakan ini bertentangan orang tidak. Ini agama, kami bebas menjalankan agama kami, tidak ada tekanan. Akidah kami mengatakan haram bagi umat Islam memilih pemimpin selain muslim. Itu akidah finish, tidak ada lagi. Kalau ada kiai-kiai yang berfatwa boleh memilih pemimpin selain orang Islam karena negara kita ini tidak menjalankan agama menjalankan apa namanya syariat Islam, ini adalah ki yang goblok dan memahami nas-nas agama. Kenapa saya sampaikan ini? Ada petua itu lahir. Apakah wajib, sholat tidak wajib karena kita belum menjalankan syariat Islam? Kan begitu artinya. Ya kan? Gimana dia mendapat dalil bahwa boleh memilih pemimpin selain Islam? Ini adalah nas-nas yang begitu banyak. Dengan alasan karena negara ini tidak berdasarkan asas Islam. Di mana? Jangan pola pikir yang aneh dari seseorang yang mengaku punya ilmu seperti ini. Makanya akidah kita sebagai muslim bagaimanapun tanpa ada tawar haram hukumnya memilih pemimpin selain orang muslim. Kita bicara masalah akidah. Banyak sekali nas-nas tentang ini. Ya, dalam surah Ali Imran dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum La ya'lunakum khabala. Wadu maanetum Qad baratil bagdau min afwahim. Wa ma tukfi sudurum akbar. Wahai orang-orang beriman. Jangan kamu. Ya. Ya ladina amanu. Jangan kamu mengambil. La tatkhubitonatan Teman-teman dekat. ataupun pemimpinmu. min dunikum Orang di luar agama kalian. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak peduli kalian itu sama sekali. Wadu ma'anitum. Mereka tuh ingin menyengsarakan kalian. Qad barakil bagdaw min afwahim. Telah keluar dari mulut mereka kata-kata yang begitu mengatakan apa yang ada dalam hati mereka. Wa ma tukhfi akbar. Apa yang disembunyikan dalam diri mereka, dalam hati mereka jauh lebih besar kebencian mereka dari apa yang lahir dari mulut mereka. Apalagi yang ada. Banyak sekali ayat-ayat tentang hal ini. Ya. Maka yang didengar itu bukan fatwa-fatwa tokoh politik, yang didengar adalah fatwa-fatwa orang ulama yang punya ilmu. Ulama-ulama yang tidak dalam partai politik juga. Ya kan? Oleh sebab itu ikhwan, ini hal ini memang sangat urgen sekarang ini. Betapa orang-orang liberal, orang-orang eh, nasionalisme dan seterusnya ingin menipiskan akidah kita. Itu yang pasti dulu ingin menipiskan akidah kita tanpa tawar menawar. Jelas itu sudah gerakan mereka. Apa yang keluar dari mulut mereka sudah menunjukkan itu dan apa yang ada dalam diri mereka kata Allah SWT telah jauh lebih besar dari apa yang mereka ucapkan. Maka hati-hatilah. Ini ada mencarangkan jadi jadi caleg seterusnya. Ada pertanyaan ini, Ana tidak menjawab ya. Ada buku sebetulnya tentang ini uh, bisa di-download bicara terarinci. Mencalon menjadi caleg kalau dicalonkan itu ada waktu ulama juga ya karena kalau mencalonkan berarti itu kan meminta jabatan termasuk yang ditahsir dalam hadis. Kemudian nanti setelah dicalonkan itu kan banyak efeknya men, mendiayahkan diri, membanggakan diri ada hadapan umat dan seterusnya kan bisa banyak hal yang dilanggar sesungguhnya. Tapi mana kalau kita dicalonkan kemudian tanpa ada hal-hal tawar-tawar menawar hal lainnya bagaimana itu ada tafsirnya hukumnya nantinya. Ya, Taib, uh, ini lagi pertanyaan dari orang yang sama kan ini. Sama kayaknya, tulisannya sama. Apa yang melatar belakangnya orang barat menganggap agama Islam adalah agama radikal, keras, tidak manusiawi seperti hukuman kisah dan rajam dan bagaimana penanggulangannya semua ini? Yaitu karena karena kebodohan mereka itu tadi, tidak tahu mereka kebodohan mereka dengan ajaran Islam itu pertama. Padahal sebetulnya apa hukum mereka lebih Nusawi? Kalau kita balik, pamannya di, orang yang berbuat uh, ke apa namanya melanggar hukum itu ditahan. Kalau mengatakan bahwa tidak manusiawi, itu juga tidak manusiawi. Kenapa? Kenapa dikurung itu kayak anjing? Yang gitu ya kan? Bahkan itu lebih dahsyat ketika orang tidak bisa berbuat apa dikurung dan tidak bisa apa juga sama. Artinya kalau itu dipakai berarti semua hukum harus dibatalkan begitu jadinya. Karena sebab hukum itu pasti menghukum. Kalau menetapkan hukum yang lain itu kan di apa? Di, dikurung gitu ya. Itu kan juga tidak manusiawi. Apa itu manusiawi? Menyamakan orang dengan binatang kan dikurung kayak ayam gitu. Kan gitu. Dikasih makan dari luar gitu kan. Kayak kebun binatang jadinya. Baik, penanggulangannya adalah pertama adalah juga pencitraan dari orang barat tentang Islam itu memang begitu juga. Jadi oh, musuh-musuh Islam itu mencitrakan Islam itu jelek di barat itu. Itu yang mereka juga menghalangi. Ya, pencitraan. Saya mereka gambarkan itu saja, tidak melihat bagaimana hikmah-hikmah di balik itu. Kemudian tetapi luar biasa orang-orang barat tidak seperti kita malas membaca tidak. Mereka membaca sehingga banyak mereka yang masuk Islam. Peristiwa uh, eh, WTC kemarin berapa Ribuan orang Amerika mereka masuk Islam ketika mereka ingin tahu membaca di perpustakaan tengah ajar Islam justru tidak seperti yang diinformasikan oleh media-media masa barat. Akhirnya mereka apa? masuk Islam. Luar biasa. Ini ada hikmah di balik itu yang luar biasa Bagaimana panah Islam di dan indahnya Islam di suatu di saat berjihad? Ya berjihad pasti memiliki keindahan, tapi ada kaidahnya. Berjihad kaidah yang pertama harus bawa pemerintah yang res, ya resmi. Kalau antum berjihad tidak dibawa pemerintah resmi itu antum tidak akan merasakan keindahannya. Tidak akan merasakan kein keindahannya. Jadi membuat sesuatu sesuai dengan undang-undang agama, dengan aturan agama, insya Allah akan merasakan keindahannya. Syarat mutlak itu adalah berjihad harus dibawa penguasa resmi. Bukan dibawa pimpinan ustaz-ustaz jamaah-jamaah, tidak. Karena jihad itu banyak konsekuensinya. Harus ada tempat yang jelas, memiliki wewenang negara wilayah jelas, memiliki biaya untuk peperangan, memiliki pasukan yang terlatih, itu bukan gampang ya kan jihad-jihad itu. Ya, kemudian yang mutlak itu harus dibawa penguasa res resmi, bukan jihad liar. Antum ketika dikejar oleh Australia mau perang sama Australia, antum sembunyinya di bawah kekuasaan Indonesia. Indonesia. Tapi antum mengatakan kepemimpinan Indonesia kafir. Aneh. Ya kan? Mengkafirkan sebagian orang teroris mengkafirkan negara Saudi. Tinggalnya di mana? Di Inggris, la ilaha illallah. Lebih Islam Inggris daripada Saudi Arabia. Ini pola pikir yang tidak benar. Ya kan? Nah, akan mendapat nikmat, mendapatkan hidayahnya jihad apabila dibawa aturan aturan agama juga. Apa contoh ibadah dengan musik? Apakah selawat berjamaah termasuk dalam ibadah dengan musik? Kalau pakai musik, ya berarti termasuk ibadah dengan musik. Ya kan? pakai organ atau apa itu musik namanya. Jelas itu. Ya kan? Tidak akan mendapatkan kenikmatan di situ. Juga gunakan karena Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa musik itu akan menimbulkan kemunafikan dalam diri dan juga Imam Ahmad. munafikan dalam diri. Makanya Imam Syafi'i mencela ibadah orang-orang zuhud, orang-orang sufi yang ada di Baghdad waktu itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, Tarak bi barak syai'an yusamunahu takbir, yasudun nasu anil Qur'an, yasudun nasu anil Qur'an." Kata Imam Syafi'i, aku meninggalkan suatu hal di Baghdad yang namanya takbir. Yaitu untuk mereka melalaikan manusia dari Al-Quran. Lalu Ibn Nadim dalam kitab Mukadimahnya menyebutkan bahwa maksud takbir itu adalah zikir dengan didenang-denangkan. Syair-syair zuhud. Zaid-zaid zuhud. Dengan irama-irama. Itu disebutkan oleh ulama. Jadi lebih mementingkan itu daripada baca Al-Quran. Apakah hormat kepada bendera kita upacara salah adalah syirik? Ini tafsir oleh ulama kita. Ya, kalau diyakini bendera itu adalah dapat memerdekakan bangsa ini, memiliki kesaktian, memiliki macam-macam, ini syirik. Gitu. Ini jelas syirik. Ini jelas syirik. Tapi hanya sebarang kehormatan belaka, ini adalah maksiat. Maksiat, apa bendera merah? Benda mati dihormati begini. Tahu apa dia? Punya mata, punya telinga dia. Apanya berkahnya gini ya? Sama bendera, ya kan gitu. Tapi kan ini aturan negara. Tapi tolonglah para pembuat aturan itu harus berpikir yang logis. Apakah nilai penghormat seperti ini yang benar atau membuat aturan yang baik, berbuat jujur dalam pimpin negara ini yang benar. Yang anehnya orang yang mengatakan kami ini nasionalisme, kami merdeka, tapi mereka yang banyak korupsi. Kan ini bertentangan. Nasional Islam tidak membenci nasionalisme. Islam membolehkan nasionalisme, tapi nasionalisme yang berdasarkan atas ilmu yang berguna. Bukan taasuk kepada bangsanya, walaupun itu salah, syirik, semua dibela, ini tidak benar. Ya, makanya Islam menekan nasionalisme. Kita ingin bangsa kita maju dari negara lain, iya, bagus, itu disuruh dari Islam. Membangun bangsa ini, lebih hebat di negara lain, iya, masruk. Itu tidak tentang nasionalisme. Tidak tentang dengan Islam. Ingin bangun kampung, ingin bangun negara kita ini hebat, angkatan perangnya, bagus ekonominya, pendidikannya, ya, tentram dan ma ini masuk dalam Islam. Tapi sesuatu yang nggak ada faedahnya, untuk apa dilakukan? Apa nih sekarang artinya kita melakukan hal-hal itu? Ini yang perlu dikaji dulu. Apa artinya kita melakukan hal seperti itu? Ya kan? Tapi apakah berarti kita tidak boleh hormat bendera, kita harus menginjak? Ini juga tidak Bila Karena Rasulullah juga pernah dalam apakah memakai bendera itu salah? Tidak. Tidak salah memakai bendera, boleh saja. Tapi jangan hulu, jangan berlebih-lebihan. Sampai menganggap karena bendera inilah kita bebas dari musuh. Ini tidak benar. Ya kan? Karena bendera kita bebas dari musuh. Nah, yang anehnya sekarang ini, kalau orang mengkritik-kritik seperti ini, kalau dulu ya di zaman suatu jangkap ya kan? Karena sekarang kebebasan. Tapi kalau Islam dijelek-jelekan nggak ada yang menangkap. Ini yang musibah juga gitu. Nah kita berikan wawasan kepada uh, penegak bangsa ini kepada kita semua agar kita jurus milikilah cara pola pikir yang benar, menciptakan nasionalisme yang benar. Tidak kita tentang, mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Tapi bukan dengan cara khurafat, cara-cara yang tidak benar. Tidak akan dapat nasionalisme itu terungkap yang benar. Buktinya cara nasionalisme yang kita tanamkan selama ini tidak berhasil membangun bangsa ini. Bukti banyak koruptor, pendidikan yang begitu hancur lebur dengan begini moralnya. Berarti kan nggak benar nasionalisme yang selama ini kita bentuk. Maka perlu di-update, perlu direformasi. Gitu. Boleh gantukan bendera, boleh, tidak masalah. Ya. Bendera, boleh gantukan bendera. Tetapi bagi kaum muslimin apapun saja, jika ada hikmah-hikmah dalam berdakwah, kita harus bisa berhikmah dalam berdakwah. Yang pamannya mendirikan sekolah, gantukan bendera, Pasang bendera segala macam, itu nggak masalah. Dibolehkan ulama, dibolehkan. Atau mungkin ada paksaan, kalau tidak sekolahmu akan ditutup, ya sudah ada kan upacara, tidak masalah. Yang penting yaitu kan hormat bendara itu kalau nggak salah ada berapa macam ya? Ya kan juga bermacam-macam. Jadi tidak terfokus pada hal-hal yang tidak berguna, tinggalkan saja. Kita yakin aturan Islam lebih baik dari semua aturan. Maka Islam juga punya motivasi untuk membangun bangsa, menciptakan nasionalisme yang memang tidak bertentangan dengan akidah kita itu benar. Kita tidak akan pernah menyalahkan hal itu. Bendera boleh, maka kita juga pasang bendera di kampus mana kita pasang bendera itu. Ya kan? Dan tidak boleh pula kita hina-hina, kita injak-injak, kita jelek nggak boleh. Karena itu memang salah satu lambang bangsa yang harus kita hargai tidak masalah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya kan gitu. Itu yang anak maksud. Jangan salah, salah tangkap pula nanti. Nanti pulang di rumah benderanya dirobek-robek pula enggak. Ya kan? Boleh pakai bendera boleh. Tapi kita hanya menasihatkan jangan sampai wu, wulu berlebih-lebihan. Gitu. Kita bangga bendera merah putih dengan semboyan merah berani putih bersih. Tapi benar nggak terbukti? Ini yang masalah. Digerta oleh negara-negara lain saja kita mundur. Mana beraninya? Buktinya setiap nego-nego negara luar kita selalu aja mengalah. Kita nggak berani. Makanya untuk masa akan datang ini kita harus pilih pemimpin yang berani. Yang jantan, yang berani. Harus pilih. Biar negara ini punya wibawa, wibawa, wibawa, wibawa katanya. Punya harga diri gitu loh. Dulu kita ingat Presiden Soeharto rahimahullah. Ya, apa negara kita ini punya harga diri di atas pembahasa bangsa internasional. Sekarang kita ini nggak punya harga diri. Kenapa? Ya itu. Nah ini yang perlu diciptakan. Ini harus dikembangkan. Bukan hanya hormat bendara saja, tapi ciptakanlah ini apa namanya anak didik kita memiliki semangat cinta membangun bangsa ini dengan ilmu mereka, kejujuran mereka yang pertama, membangun bangsa dengan kejujuran. Sekarang orang hebat banyak di bangsa kita, tapi cuman yang kurang orang ju jujur saja. Uh, tolong bagaimana saya bisa lebih teguh lagi di atas sunnah ini Ustadz karena mengamalkan sunnah seperti bercenggot di, dikatakan kambing dan lainnya. Dan juga ada kawan-kawan anak dari mahasiswa turun ke jalan-jalan untuk demonstrasi Ustadz. Ya, apa urusan mereka demon untuk jenggot? Memang apa? Membuat apa jenggot itu pada dia? Yang aneh kadang-kadang sebuah perusahaan melarang orang berjenggot. Apa hubungannya dengan jenggot kerja di perusahaan? Kecuali menghambat e, kesuksesan dalam bekerjanya boleh. Ini kan nggak ada masalahnya. Dan itu undang-undang secara internasional menjamin kemerdekaan menyalahkan agama. Kalau ada perusahaan atau apapun saja melarang, ini sudah bertentangan baik dengan secara undang undang undang undang dasar negara kita sendiri. Ini ajaran agama kita. Ajaran agama kita tidak bisa dilarang-larang. Karena negara menjamin membebaskan menjalankan ajaran agama. Kemudian ikhwan untuk membuat istiqomah itu pertama rajin untuk ilmu, kemudian teman yang cari teman yang selalu bisa mengarah kita kepada yang baik, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah. Yang namanya menjalankan kebenaran, menjalankan kesalahan pasti ada tantangan. Ya, tapi kalau perlu, perlu bersabar. Kalau semuanya orang tidak ada oh, oh, tidak ada tantangan, semua orang pasti bisa menjalankan kebenaran. Tapi karena menjalankan sunnah itu ada tantangannya, maka ter, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kesabaran. Jangankan antum, Rasulullah Alaihi Wasallam aja dihina, dicela, seterusnya para sahabat disiksa, seterusnya macam. Pasti itu ada. Taib tinggal seperempat jam. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kita, eh, pimpinan kita tempat kita bekerja yang melarang kita untuk mengamalkan ajar Islam seperti tidak boleh memelihara jenggot, apakah kita keluar dari pekerjaan tersebut atau tetap bersabar? Kalau dia sampai tidak memukul, ya ini nggak dihiraukan perkataannya. Ya, karena ini sangat bertentangan dengan undang-undang internasional manapun saja bertentangan ini, tidak boleh masuk ke ranah masalah keyakinan tidak ada hak negara untuk mengatur hal itu. Dan negara kita jelas undang-undangnya. Tadi sudah anda jelaskan, ya di pasal 29 ya Undang-Undang Dasar itu kan jelas. Apalagi di pasal 28 sekarang yang di amandemen itu jelas sekali kebebasan itu diberikan seluas-luasnya untuk menjalankan ajaran agama. Tidak ada kekangan. Tidak ada kekangan untuk berbicara dengan umum menyampaikan pendapat pandangannya. Itu bebas. Ya, yang penting tidak mencela, tidak menghi, menghina. Baik. E, jadi kalau memang pekerjaan itu harus dikeluarkan, sudah cari pekerjaan lain. Ya, tidak masalah, cari pekerjaan lain. Insya Allah Allah akan mengganti kepada antum pekerjaan lebih baik daripada apa yang ada. Ya, ini menunjukkan izah kita. Tapi sebelumnya kalau dia pimpinan itu adalah muslim, kita berikan nasihat. Kalau dia kafir kita sampaikan. Apakah ada syarat untuk masuk sini bukan orang berjenggot? Apakah yang berhak bekerja sini orang tidak berjenggot? Tanya pada dia, mana aturannya? Kan gitu. Tapi sentimentalnya ada itu kadang-kadang orang itu. Ya, tapi kadang-kadang karena media massa yang menjelekkan hal seperti itu ya, maka kita harus menjelaskan. Maka tidak perlu gentar dengan hal itu, dengan isu-isu opini itu kita tidak perlu. Ya. Kita kemukakan kepada manusia membuktikan kedustaan itu media massa itu. Bahwa kita bukan teroris, bahwa kita bukan orang anarkis dan sebagainya. Sehingga masyarakat bisa mendusta, melihat bahwa dusta itu semua. Bagaimana sikap kita dengan pilpres sekarang ini, di mana beberapa tokoh Syiah mencokol di satu partai yang mendukung. Ya, kita itu adalah berusaha meminimalisir kemungkaran. Kalaupun tidak bisa menutup kemungkaran itu, kita berusaha minimalisir. Ya kan gitu. Tidak usah secara total kita tidak bisa 60%, persen, 40% persen berkurang, alhamdulillah. Kita lakukan hal itu. Itu saja jawaban anak. Jadi untuk sekena saya tidak tim sukses, saya tidak berhak mencalonkan siapa-siapa di sini. Tapi yang penting ketika memilih pemimpin syarat mutlak yang tadi. Syarat mutlak yang saya sebutkan tadi, yang kedua adalah lihat siapa pemimpin yang berkaba, yang berkemampuan lah. Baik di segi pemikirannya ya, terutama penampilannya harus ganteng gagah. Kenapa saya katakan begitu? Pemimpin negara itu harus orang gagah. Ketika dapat di internasional itu jangan dia duduk paling rendah. Ya kan? Tiga ngusung langsung tangan tinggi-tinggi gini. Enggak. Ya. Karena di situ letak wibawa. Karena presiden lambang bangsa, lambang negara itu. Presiden kan lambang negara. Ya harus gagah, ganteng, kokoh gitu. Jadi orang melihat saja negara-negara kafir situ udah. Kan Rasulullah ketika orang bertawaf sampai di Mekah, kan Rasulullah menusukkan apa? Ar-Ramal kan, lari kecil-kecil, membuka bahu kanan ini. Disebut dengan itiba. Melihatkan kepada kaum musyrikin bahwa mereka adalah orang-orang yang kekar, orang-orang yang tidak kena penyakit huma di Madinah. Perlu. Negara kita itu fisiknya sehat. Ya musibah pernah satu kali kita ditimpa musibah ketika presiden kita ya presiden itu orang sehat rohani dan jasmaninya itu jadi penting itu ya oleh sebab itu uh, sehingga bangsa kita itu dihargai terutama karena bangsa kita jumlah besar orang Islam keburukan jika terjadi di bangsa kita yang terdepan menimanya adalah orang Islam kebaikan yang terjadi di bangsa kita yang terdepan menerimanya adalah orang is maka ini Allah lalu harus kita ketahui hal ini Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita selain yang bukan mahram. Lantas bagaimana seandainya kita berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram kita? Ya sudah tahu Rasulullah tidak. Gimana ini sudah tahu, sudah eh, apa? Sudah gaharu cendana pula. Tetapi tidak menimbulkan syahwat. Iya, pertama-pertama belum mungkin ya kan? Kalau dua kali, tiga kali nanti sudah beda kan? Tuh teringat lagi, ya kemarin tuh lembut rasa tangannya gitu kan? Dan salaman lagi. Aduh. Musibah ini. Ikhwan, syaitan itu tidak sekaligus. Maka Allah sebutkan tembok ketua tu syaitan. laka laka syaitan jangan kalian lakukan. Jangan kalian ikut. Syaitan itu pinter. Ya, jangan buka celah bagi syaitan. Maka anda gambarkan, sering anda gambarkan. Ibarat jika antum dalam sebuah gedung, jangan boleh terbuka sedikit pun celah kecil oleh setan. Karena kalau terbuka sebesar ujung jarum saja, setan akan ngilau-ngilaukan cahaya di luar. Antum lihat, ini ada cahaya apa ini di ruang kecil? Kurang jelas buka jendela akhirnya ya kan? Akhirnya setan masuk loncat ya Makanya jangan sama-sama sekali buka pintu setan. setan. Ya pertama ya belum ya kan? Cuma nanti sudah habis salam terngiang-ngiang diingatan. Taib. Ustaz, bagaimana sikap kita menghadapi oh ini sudah ini? Atau sama pertanyaan. Apakah dengan duduk-duduk saja bisa disebut amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah Ustaz pernah oh kurut? Oh, ini dari masa dari Jember kurut ke sini. Kemarin ke apa? Ke Batu Sangkar, ke Bukit Tinggi. Apa definisi kurus itu? Nah, kalau kurus berdakwah ini saya keluar dakwah ini. Ya kan? Tapi inilah saya pernah kurus duduk-duduk saja. Di mana duduk-duduk saja ya kan? Ini orang ini kayaknya tersinggung. Ini kamu ini apa ngomong-ngomong nggak kurus itu ya? Saya kurus dari Jember ya Surabaya, Jakarta, terus ke kemarin ke Batu Sangkar, Bukit Tinggi, sekarang Padang. Nanti kurus lagi ke ke Jember lagi kurus ini. Iya kan? Ya kan? Kurus ini namanya. Ini inilah bodohnya orang tidak punya ilmu, tak berdakwah jalan-jalan. Benar jalan-jalan itu. Jalan-jalan, kan dakwah. Jalan-jalan itu. Yang anehnya istri di rumah nggak makan, dia jalan-jalan lagi. Kayak banyak duit banget. Inilah. Ya ikhwan, tolonglah belajar ilmu agama. Jangan kita terprovokasi dengan sebuah pandangan gitu ya, tidak mengukur pandangan itu dengan Al-Qur'an dan Sun. tunggu ada manhajus salam. Ya, di mana ada harus keluar 30 hari? Di mana ada surat Quran 40 hari? Di mana aturan itu? Siapa yang bilang? 40 tahun boleh keluar. Ya kan? Kenapa harus 40 hari? Ya kan? 4 hari boleh. 3 hari boleh. Sesuai kemampuan kita. Tidak masalah. Tapi kalau kurs berdakwah harus dengan il, ilmu. Belajar dulu. Tidak masalah. Ini baru saja taubat langsung pergi dakwah. Apa yang mau disampaikan? Lalu yang dipelajari cuma fadail amal saja. Ya, ajar Islam bukan dalam fadail amal aja. Ya kan? Apalagi dalam kitab pedang amal itu penuh dengan hadis-hadis palsu, hadis maudhu, hadis dhaif. Kan ini bahaya. Nah, ini bukti. Inilah bahayanya. Kalau kita berdakwah tanpa ilmu, maka tidak akan merasa nikmat. Buktinya apa? Betapa banyaknya istri-istri orang biasa kurus itu, yaitu menderita. Sudahlah kebutuhan lahir, gak? apalagi batin. Ya kan? Ini bahaya seperti ini. Karena kewajiban kepada keluarga lebih utama. Ya kan? Yang anehnya mereka berhujah nanti kan Allah sebab kurus ini Allah akan memberikan kemudahan pada istrinya. Akhirnya tetangganya kasihan melahirkan ngantar ke rumah sakit. Ini fakta banyak di lapangan ya Pak. Lalu dia katakan, wah itu berkat kurus jadi saya dibantu oleh tetangga. Musibah dia wajib pertama sekali untuk membina keluarganya, mengurus keluarganya kok malah harap tetangga. Kalau begitu nanti dinikahi sama tetangga istrinya juga berabe. Ikhwan, inilah masalah sekarang ini. Ketika orang-orang mencoba membuat sebuah pengertian dalam agama tanpa ada da dalil. Istilah-istilah banyak sekarang istilah khuruj. Apa mana khuruj ditanyakan? Ya kan? Selawat, apa arti selawat? Tahlilan, apa arti tahlilan? Mereka rubah-rubah pengertian dari apa yang dipahami dalam agama. Nah, istilah khuruj ini baru ada kapan? Tidak ada dikenal dalam istilah-istilah ulama sahabat istilah khuruj yang ada adalah da dakwah jihad kan itu yang ada ya kan nah ada istilah khuruj itu yang pertama nah kalau kita tanya apa arti khuruj oleh kamu bahasa Arab artinya akan keluar orang kencing keluar rumah juga khuruj namanya kan gitu bahasa Arab artinya kan khuruj keluar ya kan apakah seorang telah terbiasa dengan perangai kasar atau akhlak tercela bisa belajar dengan menjadi seorang yang berperangai lembut, akhlak e, terpuji. Apakah bisa walaupun dia sudah terbiasa dari 10 tahun. Oh, bahkan sudah 20 tahun bisa dirubah. Tidak ada yang tidak bisa rubah. Tapi ada hal-hal. Pertama, belajar ilmu agama. Kemudian ya melatih diri. Karena Rasulullah mengatakan innal hilm eh, eh wa innal huluma Jadi berlemah lemah itu perlu dilatih diri kita wal ilmu bita'allum juga perlu dilihat di ikhwan ya terutama ya mencari pasangan hidup kalau tahu kita ini orangnya keras cari pasangan hidup yang lembut, yang lembut supaya ada penormalnya kan gitu Jadi, ya, kalau keras sama keras itu bunyi ya kayak besi sama besi bunyi biasanya ya kan nah itu kemudian banyak membaca sejarah-sejarah orang-orang yang bersifat lemah lembut dan seterusnya baca sejarah Nabi wasallam bagaimana beliau ya bahwa kelembutan itu adalah sangat utama gitu. Tapi bukan maksud di sini tidak marah. E, maksudnya eh, apa ya, Tidak tegas gitu ya. Jadi beda antara marah dengan tegas. Tegas boleh, tapi tentu dengan cara-cara yang tidak melampaui batas. Itu beda antara tegas. Pokoknya anak perempuannya tidak berhijab. Ya putriku, lembut-lembut gitu ya kan. Terus begitu dia ngomong, akhirnya nggak mau anak putri. Kenapa? Tidak ada ketegasan. Ya kan? Dianggap kalau dibicara agak tegas, dianggap kah? kasar. Ini beda. Ya. Jadi ketegasan dan kelembutan itu tidak bertentangan, Ya. Jadi anak kita digunakan bahasa-bahasa yang baik. Nah, kenapa tidak untuk aurat? Tidak baik. Ini melanggar keturunan agama. Ini bahasa-bahasa yang gitu. Tapi kita tegas. Ya, kita tegas. Nah, jadi itulah barangkali yang dapat Anda jelaskan kesempatan ini. Kalau ada hal-hal yang berkenan dengan hati, ikhwan, eh, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini ada satu menit lagi. Assalamualaikum. bagaimana dengan meminjam uang modal usaha di bank syariah? Apakah itu termasuk riba? Karena uang yang kita kembalikan lebih banyak dari uang yang kita pinjam. Tolong penjelasan Ustaz, uang yang lebih itu istilah dalam bank syariah disebut dengan margin. Anda nggak tahu karena Anda beberapa kali juga mohon penjelasan dari bank syariah ini e, tentang hal ini. Ya perlu dikaji lebih dalam, tidak bisa di di, di apa namanya. Bahkan di antara bank-bank syariah pun berbeda sistemnya. Ini yang sulit memberikan sebuah jawaban yang yang umum gitu. Maka kayak perlu kita kaji, tidak bisa dijawab secara boleh, tidak boleh, tidak bisa. Karena berbeda-beda prakteknya. Ya, yang inti sebetulnya bukan namanya saja, bagaimana prosesnya itu. Itu perlu dikaji. Ya, hal ini mungkin bisa lebih antum uh, eh, diskusi dengan Ustaz Dr. Muhammad Arifin karena fak belu, keahlian belu adalah di bidang fikih. Itu lebih anak sarankan lebih pas nanti belu menjawab. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan kabar majelis. Subhanakallahumma minka asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.